السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla جلاله yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah menangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai hal itu Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salam Berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini.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 Suatu saat kita akan meninggalkan segala yang kita miliki. Untuk kemana itu semua ada pada diri kita. Semua telah menggariskan target dari perjalanan hidupnya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Manusia tunggu. Tema kita hari ini apa? Tentu. Biarkan nanti. Apa tema kita? Antum Kenapa antum datang? Baik, orang macam-macam. Ada yang datang karena temanya, ada yang datang karena ustadznya. Karena ada yang datang lagi yang karena nuntut ilmu. Insya Allah antum termasuk yang datang buat nuntut ilmu. Anak kasih hadiah. Baik, antum. Telah lama. Nanti siapa antum lama-lama? Baik, anak kasih hadiah antum. Telah lama aku menantimu. Kira-kira apa yang akan kita bahas ya? Siapa yang bisa jawab? Mereka kasih hadiah, kasih baju nih. Allah. Hah? Jilbab ya? Jilbab. Jilbab ternyata mau baju. Antum udah nikah? Belum, janganlah, jangan antum. Jangan. Tapi anak kasih aja yang lain, antum nggak apa-apa. Temanya tentang apa? Masya Allah. Subhanallah, tunggu anda carikan yang tentang jodoh Ada nggak buku tentang jodoh? Bisa, bisa Maaf ya, Masya Allah Kasihkan ke beliau sudah Baik Ternyata ada yang telah lama menanti jodoh, makanya beliau datang ke sini. Tapi bukan itu yang akan kita bahas, karena takut sebagian itu kecewa. Waktu kita bikin kajian di Polda Metro Jaya di Jakarta, itu panitia yang bikin judul nggak benar sebenarnya. Tapi ya udah dipublikasi, mau gimana lagi, susah untuk diralat. Judulnya itu Fantastic Four. Itu kacau tuh judulnya. Fantastic Four. Kita tanya, ada satu setelah kajian yang kata Ustaz, anak kira kajiannya tentang istri yang empat Ustaz. Ternyata tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman, tentang Ali. Jadi memang ada orang-orang yang memiliki keinginan. Judulnya apa saja, dia harapkan yang dikaji itu apa yang ada di hati dia. Susah kita mengkaji seperti itu. Jadi yang jelas, Alhamdulillah, ada orang-orang yang memiliki keinginan baik. Antum sudah berapa lama nunggu jodoh? Semenjak lulus kuliah. Sampai sekarang belum datang. Ya insya Allah mudah-mudahan dia juga lagi nunggu antum sebenarnya. Baik. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Antum. Kira-kira, antum kira-kira aja nggak apa-apa. Harapan antum antum datang ke sini pulang dapat ilmu apa kira-kira? Tentang hidayah. Masya Allah. Buat antum ya, Masya Allah. Baik. Kalau antum tentang Masya Allah Antum dapat bocoran enggak? Safadhal Ustaz Kasih Nah Kita akan berbicara tentang Tentang surga ya. Mungkin sebagian akan, akan kecewa Ya Allah Kok tentang surga sih Kok bukan tentang istri tadi mungkin Satu tentang hidayah semua yang ada dalam benak hati kita itu ada di surga Allah Jalla Jalla. semua Bahkan lebih dari itu. Kenapa kita perlu berbincang tentang surga? Yang memang surga menanti kita. Surga itu menanti orang-orang yang soleh. Menanti orang-orang yang bertauhid. Menanti orang-orang yang sholat. Karena memang kata Allah, U'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Jalla Jalal di dalam Al-Quranul Karim berulang kali menyebutkan tentang surga. Berapa kali Allah menyebutkan surga dalam Al-Quranul Karim? Mereka kasih hadiah. Gimana? Antum masih ingat dengan kajian kita satu tahun yang lalu Orang yang hadir di majelis ilmu itu Ada tiga atau empat Yang satu alim Orang yang berilmu Ya dia datang untuk menyegarkan ingatannya seperti ustaz-ustaz kita ada Ustaz Abdurrahman, ada Ustaz Mufli, ada ustaz-ustaz yang lainnya yang datang. Yang kedua, muta'alim. Orang yang datang untuk belajar. Memang dia keluar dari rumahnya, niat tuh, aku mau belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan yaltamisu fihi ilman. Dia keluar meniti satu lorong-lorong untuk mendapatkan ilmu. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Itu yang datang untuk menuntut ilmu. Jadi antum keluar dari rumah pada hakikatnya semua sedang meniti jalan menuju surga Allah Jalla Yang ketiga, mustami' Orang yang datang untuk mendengarkan. Apa bedanya muta'allim sama mustami? Dua-duanya sama-sama mau nuntut ilmu. Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Masya Allah. Yang datang menuntut ilmu mencatat. Oke. Okay. Yang mustami hanya bawa kuping dia. Nah, Masya Allah. Fadal kasihkan. Anak jadi nggak enak minta tolong sama Ustaz Muflih terus. Soalnya beliau yang ada di sini. Jazakallah. Eh, bedanya muta'alim bawa pulpen sama buku biasanya. Kalau mustami, masya Allah, dia bawa kuping. Dan alhamdulillah dua-duanya insya Allah dapat ilmu. Cuma yang bawa pulpen itu biasanya lebih lebih nempel ilmunya. Pulang dari kajian, dia kumpulkan anak dan saudaranya. Kumpul semua sini. Bapak mau kasih kajian. Tapi kajiannya nyontek. Apa-apa dia. Dia catat yang jelaskan ustadznya ini, ini, itu, ini, itu. Selesai. Muta'alim. Tapi kalau dengar, nanti kita akan tanya. Selesai kajian, yang muta'alim yang bawa pena sama pen sama buku itu biasanya bisa menyebutkan semua poin-poin kajian. Tapi yang bawa kuping biasanya tadi bahas ini, terus ini, terus lupa. Tapi jangan jadi yang keempat, nggak apa-apa antum jadi alim, muta'alim dan mustami' dan jangan jadi yang keempat. Biasanya yang keempat itu ngapain? Yang pertama kalau nggak tidur main HP ganti status lagi dengerin kajian ganti status sedang di kajian Ustaz Syafi'i ngapain sampai kayak gitu dengerin kajiannya nggak perlu orang balik papan tahu antum lagi datang kajian di sini kecuali antum mau manggil mereka nih kajiannya udah mulai antum kemana kok nggak kelihatan Masya Allah, rahimahumullah Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Berapa kali Allah sebutkan tentang surga di dalam al quran Karim? Mana yang mau jawab? Angkat tangan. 77 terlalu sedikit. Mana lagi mau jawab? Ada yang cari contekan, biasanya langsung cari Syekh Google. Nah, berapa kali? Jamaah banyak. Iya, disebutkan di Mu'jamul fahar al Fadil Quran disebutkan 139 kali. Kenapa Allah mengulang-ulang? Ini mic-nya berubah kadang kala. Antum dengar suara enggak? Baik. Mwenyezi Kenapa Allah berulang-ulang menyebutkan surga? Dan kenapa kita tidak pernah bosan membaca tentang surga? Manusia itu adalah musuh bagi perkara yang tidak dia kenal. Walaupun enak sebenarnya, tapi karena dia nggak kenal, jadi dia nggak suka. Antum kadang-kala berangkat, yang berangkat umroh ya, yang berangkat haji, disuguhkan makanan Arab yang istimewa. Tapi antum nggak mau. Apa kata antum? Aduh enggak lah, anak maunya tahu sama tempe. Padahal yang di hadapan dia itu yang dimakan oleh raja-raja biasa. Tapi karena dia nggak kenal dengan makanan itu, maka dia jadi nggak suka. Itu manusia seperti itu. Ketika dia tahu bahwa yang di depannya adalah sesuatu yang bermanfaat, dia akan berusaha untuk menikmatinya. Dan sesuatu yang baik, kalau tidak diiklankan, tidak dipropagandakan berulang kali, orang tidak tertarik untuk membelinya. Antum lihat berbagai produk yang dijual. Model ya kalau kita mie lah, Indomie. Antum bisa bayangin Indomie itu sampai hari ini masih iklan. Padahal orang sudah kenal dari puluhan tahun yang lalu. Kenapa kok harus iklan terus? Dia bayar mahal, dia bakar uang untuk iklan itu, subhanallah. Di televisi, yang bayarnya hitungan detik. Di jalan-jalan dia iklankan terus. Karena untuk menumbuhkan di diri orang yang melihatnya keinginan untuk mencoba. Antum tiap hari ngelihat kadang-kadang udah bosan. Tapi suatu saat antum ngelihat kepingin. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Allah walillahil masalul a'la. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Karim 139 kali lafaz jannah atau jannah itu agar kita tertarik dengan surga Allah Jalla Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak pernah melihat surga. Karena memang surga itu gaib. Tapi Allah telah menceritakan kepada kita tentang hal-hal yang gaib dan kewajiban kita beriman. Di antara sifat orang-orang yang beriman apa? Yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib. Dia percaya, dia yakin dengan apa yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Karena dia beriman dengan Allah Jalla Jalla. Kita tidak pernah melihat malaikat, tapi kita percaya. Kita tidak pernah melihat Allah Jalla Jalal, tapi kita yakin bahwa Allah ada dan Dia menciptakan langit dan bumi ini agar kita beribadah kepada Allah Jalla Jalal. Berbicara tentang surga, Allah menyuruh kita berlomba-lomba menuju surga. Di surat Ali Imran ayat 130 kalau nggak salah. Allah mengatakan wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kalian bersegeralah cepetan. Jangan menanti-nanti, jangan menunda-nunda. Ketika ada kesempatan untuk masuk ke sebuah pekerjaan. Umpamanya ada satu profesi yang nganggur, yang lagi kosong. Ditawarkan kepada orang. Dan ternyata di balik papan banyak pengangguran. Kira-kira orang berlomba-lomba nggak untuk daftar ke sana? Berlomba-lomba mereka daftar. Dan sebagian melakukan perjalanan jauh hanya untuk daftar. Belum tentu diterima. Baru daftar doang udah berlomba-lomba. Apa sih sebenarnya yang diperlombakan? Ya sebuah pekerjaan dengan gaji 5 juta per bulan. Kerjanya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Subhanallah. Hanya untuk itu kau berlomba-lomba. Allah menyuruh kita berlomba-lomba menuju maghfirah, ampunan Allah. Syekh wajannah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi Antum bisa bayangkan, masjid ini luas. Antum punya rumah sebesar masjid ini, antum senang dan berbahagia. Bagaimana kalau antum masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu milik antum? Antum berhak menikmati apa saja yang antum inginkan. Uiddat lil muttaqin yang itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Hadid ayat 21 Allah mengatakan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil Kata Allah, kalau tadi bersegeralah. Kalau ayat selanjutnya, berlombalah kalian. Lomba. Sama orang yang berlomba itu akan saling bersegera. Menuju kemana? Menuju ampunan Allah. Dan menuju surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Untuk siapa? Yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Zalika fadlullah. Itulah karunia Allah yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dhul fadlil azim. Allah itu memiliki karunia yang sangat besar Ma'asyil muslimin rahimakumullah, berulang kali kita mendengar tentang surga. Orang yang hatam Quran di bulan Ramadan berarti dia sudah melewati 139 tentang surga. Tapi sebagian tidak tergerak di hatinya untuk mencari surga. Biasa. Adem-adem aja kata orang. Ini berbeda dengan orang yang memiliki keimanan. Sedikit sebutan tentang surga akan memotivasi dia untuk beramal. Umair bin Hammam al-Ansari ketika perang Uhud atau perang Badar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Kalian bangkitlah. Jangan duduk duduk aja, bangkit kamu. Berdiri semuanya. Untuk kemana? Untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Umair bin Hammam al-Ansari? Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal Yang kau katakan ini adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Maka Umar mengatakan bakhin bakhin. Suatu ucapan yang dilontarkan terhadap sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan. Bakhin bakhin. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Umar, ma hamalaka an takula bakhin Kau kenapa sampai ngomong bakhin bakhin? Kata Umar ketika ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, La wallahi ya Rasulullah illa rajaan akuna min ahli. Tidak wahai Rasulullah SAW. Ucapan aku itu bukan ucapan orang yang mengingkari tentang surga yang luasnya dengan seluas langit. Enggak. Demi Allah aku mengatakan itu karena aku mengharap menjadi penghuni surga. Mengharap jadi penghuni surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka min ahliha engkau termasuk penghuni surga. Antum bisa dibayangin kalau antum dijamin menjadi penghuni surga. Kira-kira apa yang anta akan antum lakukan? Sebagian orang akan meninggalkan sholat. Saya sudah jamin masuk surga. Alhamdulillah. Gak perlu sholat lagi. Sudah capek sama sholat. Sebagian orang seperti itu. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ternyata jaminan masuk surga itu membuat mereka lebih berhati-hati beramal. Lebih takut kepada Allah. Antum ketika dijamin, udah aku jamin, motormu rusak, aku ganti. Kira-kira antum akan tabrakan motornya. Ah, biar udah ada yang ganti. Enggak, orang yang berakal akan hati-hati tetap. Umar bin Hammam ketika ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan fa innaka min ahliha engkau termasuk penghuni surga fa akhraja tamarat min qarni dia keluarkan beberapa butir kurma dari sarung pedang ada yang mengatakan dari kepalanya yang disimpan di situ tuh kurma dia keluarin pokoknya dari wadah Faja'ala ya'kulu minhun Akhirnya Umar mulai makan kurma itu. Untuk apa? Para ulama menjelaskan Umar makan yataqawwa bihin untuk menguatkan dirinya dalam peperangan itu. Thumma qal, ketika dia mulai makan, lalu dia berbicara dengan diri mengatakan la in hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah. Kalau aku hidup sampai bisa menghabiskan kurma-kurma ini, maka itu kehidupan yang panjang buat Umar. Fa'alqa au farama bima kana ma'ahu Dilemparkan kurma-kurma itu. Umar lari menuju ke tengah-tengah medan perang. Thumma qatalahum hatta qutilu. Umar berperang sampai tewas jamaah. Subhanallah. Ketika kita diperdengarkan surga. Syekh Al-Bani mensahihkan sebuah hadis bahwa termaktub di pintu surga itu salah satu pintu surga ada tulisan orang yang sedekah akan dilipat gandakan jadi 10 kali. Berarti orang yang mau masuk surga harus banyak bersedekah. Karena ada pintu sedekah di situ. Tapi terkadang kita tidak tergerak untuk bersedekah sama sekali. Biasa-biasa Mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan masjid lillah buat Allah di muka bumi ini. Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Tapi sebagian orang masa masih banyak yang berlomba-lomba bangun rumahnya sendiri tapi tidak pernah memikirkan rumah Allah. Dia punya rumah satu di situ. Bangun rumah lagi di sana bangun rumah lagi di kampung berikutnya. Mungkin ada puluhan rumah yang dia miliki. Tapi ketika ditanya, apakah engkau sudah bangun rumahmu di surga? Kata dia, belum. Nantilah kalau sudah tua. Nggak ada yang namanya musara'ah, musabakah, berlomba-lomba, bersegera, Ketika masalah akhirat banyak di antara kita yang terda, yang tidak tergerak hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqq wan nar haqq adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, tiada sekutu baginya. Tauhid. Hatinya, jiwanya, hidupnya, matinya untuk Allah Dan itu ikrar seorang muslim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin untuk Allah rabbul alamin tauhid semua amalannya lillahi ta'ala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hamba utusan Allah. Hamba. Beliau bukan Tuhan. Beliau adalah hamba dan beliau adalah utusan Allah. Itu kelebihan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan. Dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Kata-kata kun ruh min Ruh yang ditiupkan kepada Maryam kemudian menjadi Isa alaihissalam. Ruh ciptaan Allah. Dia bukan Tuhan dan bukan separuh Tuhan. Dan dia bersaksi bahwa surga adalah hak. Dan neraka adalah hak. Ada, iya. Dan janji Allah benar ada surga dan neraka. Dia yakin dengan itu. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amalan. Subhanallah. Bagaimanapun amalan dia kalau dia punya tauhid dan tidak ada kesyirikan di dalam dadanya dan dia meyakini adanya surga dan neraka, tentunya keyakinan dengan surga dan neraka ini yang mendorong kita untuk beramal. Antum sekarang datang ke tempat ini. Anda yakin karena menyimpan sebuah keyakinan. Orang yang bekerja dari pagi sampai sore, kuli bangunan. Kenapa dia keluar dari rumahnya dari pagi bekerja? Di tengah terik matahari dia angkat pasir. Dia taruh batu bata. Karena dia ada keyakinan nanti sore aku dapat gaji. Ketika tidak ada keyakinan, nggak ada orang mau kerja atau hampir tidak ada orang bekerja tanpa gaji. Ada yang mengatakan enggak Ustaz, saya bekerja ini alhamdulillah enggak digaji pun enggak apa-apa. Siapa yang di sini bekerja? Ada yang pegawai negeri? Insya Allah banyak pegawai negeri. Kita lagi di Pertamina. Orang-orang Pertamina ada yang dari Jawa. Datang ke balik papan. Inti ngapain datang ke balik papan? Ninggalkan bapak, ninggalkan ibu, ninggalkan kampung halaman, ninggalkan kenyamanan, datang ke sini ente jauh-jauh. Kenapa? Karena ada keyakinan dapat kehidupan yang lebih layak. Ada jaminan bagi dia, dia punya rumah di sini, punya gaji, dia biasa kirim buat orang tuanya. Itu yang membuat orang mau beramal. Dan itulah yang senantiasa ditekankan di dalam Al-Quranul Karim. Iman dengan sesuatu yang gaib. Yang nanti akan diterima. Berapa banyak orang investasi ratusan juta. Miliaran. Kau masukkan di uangmu. dua miliar. lima tahun insya Allah jadi sepuluh miliar. Kira-kira ditaruh nggak orang uangnya dua miliar? Berapa banyak kalau ada investasi-investasi Dulu pernah kejadian Ada yayasan lautan biru Laut biru Itu Masya Allah Pejabat-pejabat negara Miliaran dia taruh uang di sini Dengan janji Apa janjinya? Nanti setelah setahun ya Kalau taruh 1 M Insya Allah tiap tahun dapat 100 juta Ada yang tiap bulan dia taruh miliaran ternyata yayasannya kabur. Tapi kenapa dia berani naruh? Karena dia ada harapan. Ada keyakinan walaupun nanti keyakinannya salah. Tapi keyakinan dengan adanya surga dan neraka. Itu yang akan membuat kita mau beramal. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kehidupan yang lebih layak kehidupan yang lebih nyaman. Orang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Ternyata dalam proses dia mencari kehidupan yang lebih layak, di kehidupan yang dia kira layak, banyak godaan. Masih ada sakit, Sebagian orang sudah bekerja, harapan nanti, harapan anak umur 50 tahun, anda punya villa. Masya Allah, betul umur 50 tahun punya villa. Mobil tiga. Istri empat. Masya Allah. Kira-kira seneng gak hidupnya? Seneng antum berpikir, tapi ternyata dia kena stroke. Separuh badannya gak bisa gerak. Apa guna villa dia? Apa guna istri dia? Apa guna mobil dia? Dia hanya menaiki kursi roda. Makanan pun ditakar. Obat senantiasa harus dia minum. Itu kehidupan di dunia. Seperti apapun yang kita dapatkan dari kehidupan dunia ini pasti bercampur dengan kesusahan. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, yang punya perusahaan khawatir bangkrut. Yang punya anak-anak khawatir masih anaknya nanti jadi nggak benar. Yang punya harta banyak pun khawatir dengan perampokan yang terjadi. Tapi ada sebuah kehidupan. Di kehidupan itu tidak ada rasa galau. Nggak ada penyakit. Nggak ada luka. Tidak ada duka. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada segala yang membuat kehidupan jadi tidak enak. Dan itu adanya hanya di surga Allah Kalau di dunia nggak ada. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana orang-orang ketika masuk surga. Di surat Fatir ayat 34-35 Allah bercerita Perkataan penghuni surga Mereka mengatakan Waqalul hamdulillah Alladhi adhaba anna al-hazan Inna rabbana laghafurun syakur الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Mereka akan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar ghafur. Maha pengampun lagi maha mensyukuri. Allah tuh maha mensyukuri. Kita beramal sedikit dikasih surga. Antum bisa bayangin, ada orang yang mengabdi di sebuah perusahaan. Mengabdi di Pertamina. Dari umur 30 tahun sampai 56 tahun atau 60 tahun. 30 tahun dia mengabdi. Dapat apa setelah mengabdi? Dapat apa jawab? Pesangon. Pesangon. Kenapa diberhentikan? Sudah tidak bisa diambil manfaat. Sudah waktunya istirahat. Udah sakit-sakitan. Udah kalau bekerja udah nggak bisa maksimal. Udah dia pulang lah nih kita kasih pesangon selesai. 30 tahun dia bekerja. Dikeluarin begitu aja. Kita beramal sedikit. Sholat lima waktu. Nggak seperti kerja di sebuah perusahaan. Dari jam 7 sampai jam 4. Enggak. Sholat yang lima waktu. Kau silahkan hidup, gunakan kehidupan ini. Asalkan kau jaga. Tuh. Waktunya bebas menyembah Allah Jalla Jalalu. Tapi ada waktu-waktu yang ditentukan seperti sholat. Allah syakur. Sedikit amalan kita, Allah kasih surga. Yang luasnya seluas langit. Alladhi ahallana daral muqamah. Yang Allah menempatkan kami di tempat yang kekal. Orang kalau habis bekerja pensiun biasanya nunggu mati. Maka banyak pensiunan yang suka datang ke masjid. Bapak, kenapa ke masjid, Pak? Dulu pada waktu masih kerja kok jarang ke masjid. Ya, udah Ustaz. Mau ngapain lagi, Ustaz? Bapak nunggu apa? Nunggu mati. Ustaz. Nunggu mati. Seperti itu dia tunggu kematian, dia tunggu masa kenikmatannya selesai. Hadimul ladzat yang dia nanti. Yang menghancurkan segala kenikmatan. Padahal ketika umur itu dia baru memiliki segala-galanya. Ternyata yang dia miliki harus dia tinggalkan. Di surga darul muqama. Tempat tinggal yang abadi kekal di sana kata Allah. Min fadli. Itu dari karunia Allah Jalla Jalaluh. La yamassuna fiha nasab. Enggak ada merasa lelah di sini. Wala yamassuna fiha lughub, tidak ada merasa lesu. Merasa aja enggak jamaah. Rasa capek enggak ada. Kita di dunia Masya Allah udah sakit tuh udah capek-capekan ketika tua. Tapi di surga Allah semua itu tidak ada. Para jamaah, andai kata tidak ada surga, kita tetap wajib beramal. Andai kata tidak ada neraka, kita tetap wajib beramal. Kenapa kita wajib beramal? Allah memberikan nikmat kepada kita dalam hitungan per detik. Itu ribuan yang Allah berikan kepada kita. Antum bisa bayangin sedetik, jangan sedetik, lima detik lah. Jantung antum berhenti. Keluarga akan sibuk bawa antum ke rumah sakit. Mereka akan bawa alat alat kejut gitu ya. Berapa dia bayar? Kemudian jantungnya bisa bergerak lagi. Masya Allah. Namun nikmat-nikmat Allah yang tiap hari kita rasakan, yang rutin kita dapat, itu biasanya terlupakan. Antum sekarang bisa duduk kayak gini. Bertahun-tahun bisa duduk kayak gini. Suatu saat, ada orang yang tidak bisa duduk di bawah lagi harus duduk di atas kursi karena tidak bisa nekuk kakinya. Kemudian sebagian orang tiap hari bisa menggerakkan tangan tiap hari, masya Allah. Kita tidak pernah bersyukur nikmat gerakan tangan kita. Coba kita lihat, masuklah ke rumah sakit tempat orang-orang tabrakan. Ada orang yang digips tangan sebulan kata dokter nggak boleh gerak. Dia nggak gerak sebulan. Setelah sebulan kita kunjungi dia. Assalamualaikum. Labas. Tahur insyaAllah. Gimana kondisinya? Apa kata dia? Alhamdulillah. Ana bisa gerakkan tangan. Dia bisa gerakkan tangan. Dia ya akan alhamdulillah. Sebulan tidak bisa bergerak tangan. Kita tiap hari bergerak, aja alhamdulillah. Membuat kita lupa. Maka kenapa perlu penyakit-penyakit itu menimpa kita? agar kita ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah sakit baru tahu. Kembali bahwa saya kalau tidak ada surga dan neraka, Allah itu layak untuk disembah. Karena dialah pencipta langit dan bumi, dia yang memberikan segalanya kepada kita. Apalagi Allah sediakan surga dan neraka. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, nih, ada orang ngasih kita mobil, mobil, ya mobil mewah, Alfa, masya Allah, untuk dikasih mobil Alfa. Perumahan paling mahal di Balikpapan ini apa namanya? Apa? Ciputra balik papan baru. Antum dikasih rumah di balik papan baru. Masya Allah. Kemudian dikasih pekerjaan. Kira-kira antum kalau ditelepon sama yang ngasih, diangkat nggak? Pas lihat antum lagi sibuk sama istri, sama anaknya. Tuh yang ngasih antum mobil, yang ngasih rumah, yang ngasih kerjaan antum telepon. Diangkat nggak? Insya Allah diangkat. Antum eh maaf, sebentar, anak mau angkat telepon. Assalamualaikum, masya Allah. Gimana gambarnya Pak? Bapak bisa ke sini, siap. Berangkat dia, siap. Karena dia tahu dengan kebaikan orang ini kepada diri. Tapi bagaimana dengan kebaikan Allah kepada kita? Tatkala adzan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Berangkat kita kadang kala berat, ya Allah, sholat lagi. Nggak, nggak ada kenikmatan dalam mendatangi panggilan yang menciptakan diri. Bagaimana kita berterima kasih kepada dokter yang mengoperasi jantung kita. Dikatakan biaya operasi 500 juta. Selesai operasi, dokter ngomong, Pak gratis Pak. Kita akan, ya Allah makasih banyak dok ya. Dia operasi sekali. Kita pakai jantung kita 50 tahun udah kita pakai jantung. Mana syukur kita kepada Allah? Para jamaah, ingat. Andai kata tidak ada surga dan neraka Allah itu layak untuk disembah. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan wajib kita menyembah Allah. Jalla jalla ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang surga, kenikmatan surga. <clears throat> Sekarang nih, ana minta semua yang hadir di sini menghayal. Antum siap untuk menghayal? Ya. Antum hayalkan rumah yang paling mewah. Hayalkan rumah yang paling mewah, fasilitas yang paling lengkap. Hayalkan seperti apa model? Kemudian sebagian yang sebelah kiri hayalkan makanan yang paling nikmat. Antum kepingin makan apa? Sarang burung. iya, sarang burung. Di Kalimantan ini banyak sarang burung. Atau antum kepingin makan burung yang harganya 100 juta. Ada burung yang pandai berkicau harganya 100 juta. Antum hayalkan seperti itu. Apa aja makanan yang paling enak? pakaian. Antum silahkan menghayal tentang pakaian yang ingin antum pakai. Melihat pakaian-pakaian di jalan yang harganya puluhan juta. Kemudian perhiasan ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan. Menghayalkan perhiasan-perhiasan yang harganya jam mungkin yang harganya 5 miliar, jam yang harganya 10 miliar. Antum hayalkan kendaraan yang paling mahal di dunia antum miliki perabotan rumah, taman-taman yang indah di rumah kita, pasangan hidup yang cantik dan ganteng dalam kehidupan ini, sesungguhnya surga Allah lebih dari semua yang antum hayalkan. Dan nggak perlu capek. Tidak seperti antum kalau kepingin punya mobil yang harganya 50 miliar. Anda mau tanya, antum pernah menghayal punya mobil harganya 50 miliar? Masya Allah menghayal aja takut ya. Iya kan kayaknya nggak mungkin gitu kan. Karena antum kan nggak mungkin dapat kayak gitu kan. Kalau mungkin, kira-kira berapa tahun antum harus kerja? Sampai mati belum dapat kan? Iya, sampai mati belum dapat. Orang kalau gajinya tiap bulan 10 juta, harga mobil 50 miliar, umurnya 60 tahun. Anggap dari lahir dia digaji 10 juta. Kira-kira umur 60 tahun sampai 50 miliar. Sampai. Gak nyampe jamaah. Itu mobil kayak gitu kita gak akan bisa dapat. Sedangkan yang di surga Allah lebih dari itu jamaah. Dan amalnya gak perlu capek-capek sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله برفرمان حديثني حديث قدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل ما أطلئتم عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه البخاري dan Muslim Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman Aku kata Allah telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang belum pernah terbetik dalam hati manusia. Zuhran. Itu pahala. Itu tabungan buat kalian. Adapun yang kalian lihat. Ya. Yang kalian dengar tentang surga. Yang Rasulullah SAW ceritakan beliau melihat surga. Itu hanya sesuatu yang sedikit Sisanya masih disembunyikan. Ya Maka silahkan antum menghayal tentang surga Allah SWT. Ketika antum susah hidup di dunia, udah. Banyak beramal untuk akhirat. Yang nganggur. kadang kala ada sebagian orang hari Sabtu. Aduh anak kok nggak ada kerjaan ya. Kenapa? Ya libur. Ya bismillah ke masjid nanti. Datang ke takmir masjid. Assalamualaikum. Boleh anak bersihkan masjid. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ente kenapa? Ini ente nggak digaji loh, nggak apa-apa. anda udah digaji loh. Udah digaji. Karena dia tahu yang disediakan buat dia lebih besar dari yang dikasih dari masjid kalau dia dikasih. Dari semua pekerjaan kita. Para jamaah, maka kita akan melihat di kajian ini nih, ini kita baru mukaddimah jamaah. Nah, kita belum berjalan menuju surga. Kita ingin lihat gimana tuh surga Allah. Yang Allah ceritakan bagaimana. Padahal surga lebih dahsyat daripada itu. Setat untuk menuju surga itu dimulai dengan keluarnya kita dari kuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Zumar wa nufikha fis-sur. Di ayat 68. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sangkakala pertama ditiupkan kiamat. Semuanya hancur. Kemudian kala kedua ditiupkan semuanya bangkit dari kuburnya. Mereka bangkit. Dalam kondisi melotot melihat. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita? Sebagian orang-orang kafir mengatakan hal itu. Mereka seakan-akan ditidurkan di tempat itu. Padahal di situ ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Singkat cerita, mereka digiring kepada mahsyar. Baik. Kita dibangkitkan dalam kondisi hufatan. Tidak ada alas kaki. Uratan. Nggak pakai baju. Antum walaupun memiliki baju banyak sekarang. Nanti dari kubur tidak bawa baju sama sekali. Gurlan dalam kondisi belum disunat. Menuju ke padang mahsyar. Semua dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Ada yang keluar dari kuburnya, dia menjerit berteriak mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Mereka adalah meninggal dalam kondisi dalam ihramnya Dibangkitkan keluar dari kuburnya bertasbih dia Ada yang mati dalam kondisi sujud Sujud mengatakan subhan rabbiyal a'la. Dia bangkit mengatakan itu. Ada yang mati dalam kondisi berbuat zalim. Makan riba. Dibangkitkan dari kuburnya seperti orang-orang yang kerasukan jiwa Semua dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Menuju ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menanti kita. Nabi telah mengatakan Anaf sallallahu alaihi wasallam ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian. Aku sampai dahulu di haud, di telaga situ. Kita tahu telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Putih. Jumlah gelasnya seperti jumlah Masya Allah bintang-bintang di langit. Hanya Allah yang tahu dengan jumlahnya. Jutaan orang datang minum dari sana. Kemudian ada pembagian rapot. Mulai ini antum mau menuju surga, rapot akan dibagi. Allah berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu ditampakkan kalian semua. Enggak ada yang disembunyi. Kita nih kalau ada di majelis ini insya Allah semua soleh. Semua baik. Antum melihat ustaznya, melihat jamaahnya, masya Allah. Senang kumpul di masjid ini dengan orang-orang baik semuanya. Belum tentu. Nanti itu pada hari kiamat akan kelihatan. Siapa yang benar-benar baik. Karena terus terang manusia itu ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Gak mungkin terang-terangan. Tapi akan Allah tampakkan pada hari kiamat. Fa'amma من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه Adapun orang yang mendapatkan rapotnya, kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berteriak mengatakan kepada orang-orang, Ha'umukra'u kitabiyah. Kalian baca kitab anak ini. Kalian baca rapot anak ini. ini Inni zanantu anni mulakin hisabi. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Itu yang membuat orang mau beramal. Yakin semua akan dicatat. Fahuwa fi Orang yang seperti ini akan ada dalam kehidupan yang diutai Allah Subhanahu wa taala. Wa amman utiya kitabahu bishimalih. fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, di situ penyesalan akan tampak pada dia. Dia berkata, andai kata aku nggak dapat di perhitungan. Nggak dapat kitabku, nggak tahu dengan isi kitabku juga. Karena semua orang tahu apa isi kitabku. Pada hakikatnya semua amalan kita tiap hari adalah catatan di lembaran-lembaran kitab kita nantinya. Dan orang tahu, mau ngomong apa kau tahu apa yang kau catat. Maka dia berharap andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Hartaku nggak berguna. Kedudukanku nggak ada gunanya. Sama sekali nggak ada gunanya. Yang pernah menjadi jenderal bintang empat di dunia. Yang pernah menjadi presiden, yang pernah menjadi raja, yang pernah jadi gubernur. Nggak ada. Nggak berguna buat engkau kecuali amal yang kau lakukan. Khudhu fagullu. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret tuh orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri. Nauzubillahi Kemudian setelah kitab selesai penimbangan. Ditimbang lagi tuh untuk melihat kualitas amalan antum. Ada orang yang masya Allah amalannya banyak tapi karena riak tidak berkualitas. Ada orang yang kurus seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala kurus Abdullah bin Mas'ud ini jamaah. Sampai diketawain nama para sahabat ketika mereka melihat kakinya bin Mas'ud. Kecil orang. Dan orang itu tidak ditimbang dengan berat badannya. Tapi dengan amalnya. Ketika para sahabat menertawakan kakinya, betisnya Ibn Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Lasahu Ibn Mas'ud fil Apa afqalu bin Uhud. Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan di hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Jari-jari kaki, jari-jari tangan kita, itu semua akan ditimbang. Dan yang memberatkan itu adalah amalan kita. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu orang yang berat di Akan ada dalam kehidupan yang diridhoi Allah Selesai penimbangan amal, digiring menuju sirat. Menuju sirat. Orang-orang kafir mereka juga digiring menuju ke neraka jahanam. Adapun orang-orang mukmin akan menuju sirat. Karena mereka tidak akan masuk surga sampai melewati sirat. Wa in minkum illa waridua. Semuanya akan melewati sirat. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi tetap kita harus melewati sirat. Orang yang melewati sirat ada tiga macam. Ada yang lewat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Selamat tidak terkena sentuhan api neraka sama sekali. Bayangkan sirat itu diletakkan di atas neraka jahanam untuk menuju surga. Ada yang lewat tanpa disentuh oleh api neraka. Padahal api neraka itu neraka jahanam. Antum bisa bayangin bagaimana neraka jahanam. Neraka jahanam ketika melihat kita di padang mahsyar. Neraka jahanam itu akan Allah datangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idhi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Didatangkan neraka jahanam. Orang-orang yang sedang di padang mahsyar melihat neraka jahanam. Raka Jahannam melihat manusia-manusia yang ada di padang mahsyar. Maka raka Jahannam idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuban wa zafira. Ketika raka Jahannam melihat manusia-manusia dari jauh, maka terdengar suara amarah neraka jahanam. Allah Entah bagaimana suara amarah neraka jahanam tatkala melihat manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Jalla Jalla. Maka melewati sirat. Ada tiga orang yang melewati sirat. Yang satu selamat nggak terkena tersentuh api neraka. Yang kedua terkena sentuhan api neraka tapi selamat sampai akhir dari sirat itu. Karena amalan-amalan dia membantu dia. Yang ketiga ada yang makdus yang dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Nah, ini kita bicara orang yang beriman. Adapun orang kafir udah habis semuanya nggak akan lewat sirat orang-orang kafir. Karena mereka langsung masuk neraka karena mereka la yu'minuna billah. Para jemaah aroma surga itu tercium. Di dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhfara bi dhimmatillah fala yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam nih bunuh orang kafir jadi kalau ada orang-orang yang berpikir Islam itu agama teroris, agama teror. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang bunuh orang kafir, yang ada perjanjian dengan orang Islam. Maka dia telah berbuat suatu dosa yang besar. Dia tidak akan mencium bau surga. Bunuh orang kafir nggak nyium bau surga. Maka jangan berpikir kadang kala ada orang melakukan bom bunuh diri di Jakarta di mana ya. Dia mengatakan aku akan masuk surga. Kau bunuh orang kafir aja nggak akan mencium bau surga. Jangan berpikir masuk surga. Mencium bau surga aja tidak. Maka terkadang ada orang-orang yang salah memahami bau surga itu bisa dicium kata Rasul SAW dari perjalanan sab'ina kharifan. 70 tahun jalan. Riwayat lain mengatakan dari 100 tahun. Dan Anas ibn Ma ibn Nawar pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika perang Uhud, subhanallah. Ketika perang Uhud, kita tahu bagaimana kondisi para sahabat di perang Uhud. Meninggal dari para sahabat Nabi 70 lebih. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, giginya patah alaihi salatu wasallam Dan gelang-gelang baju besinya itu masuk ke pipi Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi aja untuk masuk surga harus seperti itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah mengatakan apakah kalian mengira bisa masuk surga? Ini ayat dibacakan kepada para sahabat Nabi. Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu Mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Kalian ngira bisa masuk surga. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa umat-umat seluruh kalian. Mereka ditimpa kelaparan. Mereka ditimpa penyakit. Mereka ditimpa kesulitan. Mereka diperangi, mereka dibantai. Mereka digoncangkan bumi untuk mereka ketakutan mereka. Sehingga Nabi dan orang-orang beriman berkata, Rasul dan orang-orang beriman berkata, Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Ala inna Nasrullahi Pertolongan Allah itu dekat. Rasul SAW terluka jemaah. Beliau sakit, beliau kelaparan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan menghadapi semua itu, Ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau banyak sholat malam sampai kakinya bengkak. Dan ketika ditanya, kenapa kau lakukan itu, hai Rasulullah SAW? Padahal udah diampuni dosa-dosa. Beliau mengatakan, afala aku mu'addan syakur. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Perang Uhud. Rasulullah SAW diberitakan meninggal dunia. Anas ibn Nadhr ketika orang-orang kacau balau barisan per -per perang pada waktu itu ya Anas lewat menuju ke Uhud dia berjumpa dengan Sa'ad ibn Mu'ah. siapa Sa'ad bin Mu'ah? Anak kasih hadiah apa keutamaan Sa'ad bin Mu'ad? Para jemaah, usahakan ketika kita mendengar nama sahabat Nabi itu ingat siapa nih pulang. Sa'ad bin Mu'ad. Masa satu masjid nggak ada yang jawab? Baik, fabel. Subhan kirim ke sana. Saat bin Mu'ad ketika meninggal dunia, harusnya Allah itu bergetar. Dan tidak pernah bergetar sebelumnya, kecuali untuk matinya saat bin Mu'ad. Cari tahu tuh bagaimana saat bin Mu'ad sampai arsh Allah turut bergetar ketika meninggalnya saat bin Mu'ad radhiyallahu taala. saat bin Mu'ad ketika perang Uhud, saat bin Mu'ad meninggal selesai perang Khandaq. Ketika perang Uhud, Anas bin Nadir ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Faqala lahu ain? Ditanya, "Mau kemana kau?" Udah kacau nih barisan kaum muslimin pada waktu itu. Faqala wahan larihul jannah ajiduhu duna Uhud. Aku mencium bau surga di bawah Uhud sana. Bayangkan jemaah. Anas bin Nadir di dunia sudah mencium bau surga. Ada orang-orang yang Allah kasih kelebihan dia mencium bau surga beneran. Dan ada mungkin yang mencium di padang mahsyar mencium bau surga nantinya. Dan ada orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah mencium bau surga. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Orang-orang melewati sirat menuju ke pintu surga, menuju ke kontoroh. Ada jembatan antara ujung sirat dan surga Allah. Di surat Az-Zumar ayat 73. Allah mengatakan, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rob mereka, mereka digiring menuju ke surga Allah Berkelompok-kelompok digiring ke sana. Ketika mereka mendatangi surga, maka nanti dibukakan pintu-pintu surga. Dan para penjaga surga mengatakan, Salamun alaikum kesejahteraan buat kalian semuanya. tuh. Kalian baik semuanya. Nggak ada. Kalian tidak akan susah sama hidup di sini. Fadkhuluha khalidin. Masuklah dalam kondisi kalian akan kekal di dalam. Orang kalau masuk kepada sebuah tempat, antum kadang kala masuk ke hotel yang masya Allah, ke villa yang masya Allah yang indah. Tapi antum tahu cuma tiga hari. Antum akan sedih. Mulai masuk akan ngomong kita cuma tiga hari ini. Di sini. Kenikmatan yang akan kita dapatkan sudah berbalut dengan kesusahan. Dengan kekhawatiran akan berpisah dengan kenikmatan itu. Tapi mereka yang masuk surga akan dikatakan tibtum fathuluha khalidin. Kekal selama-lamanya kalian di sini. Jangan takut mau cuma sehari, sebulan, setahun enggak. Khalidin di sana. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita break sebentar. Antum mungkin yang mau selonjoran, yang mau bernafas, ya. panitia akan ada beberapa mungkin pengumuman dari panitia. Insyaallah 10 menit lagi kita lanjutkan. Fabel kalau ada pengumuman dari panitia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. معاشر المسلمين رحمكم الله Sampai mana tadi kita? sampai pintu surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan wallazi nafsu Muhammadin biyadi innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina makkah wa hajar Au kama baina Makkah wa Busra. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersumpah, sesungguhnya di antara dua pintu daun pintu surga. Jarak antara dua daun pintu surga itu di antara Mekah dan Hajar. Hajar itu salah satu kota di Jazirah Arab sana yang dikatakan jaraknya dari Mekah ke Hajar itu. Kalau hitungan Google Maps, untuk nanti cari itu, itu serat 1200 1000 kilo sepuluh kilometer daun pintunya surga antum bisa bayangin kita punya pintu sebesar itu aja di rumah, masya Allah besar banget ya. Kita punya nggak ada di dunia ini daun pintu panjangnya satu kilometer, daun pintu. 500 meter pun nggak ada. Daun pintu surga 1210 kilometer. Tinggal antum hayalkan bagaimana besarnya surga Allah Subhanahu wa taala itu salah satu pintu surga. Karena kita tahu di surga ada berapa pintu? Delapan pintu. Sebutkan delapan pintu surga. Nama-namanya. Siapa yang mau Masya Allah. Fadal. Arroyan. Delapan jemaah. Anak kasih hadiah yang kecil tapi antum nggak apa-apa. Minta maaf ini. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Sudah antum dapat itu. Selanjutnya wafikum wabarak. Tinggal tujuh. Tujuh ma. Kita mau masuk pintu surga. Oh, ada yang angkat tangan. Ya. Firdaus dan surga Aden. Masya Allah, bagus banget. Walaupun bukan jawabannya. Tapi kasih. Kasih ke belakang. Taib. Ya, di situ. sama sama dia itu. Itu nama-nama surga tuh. Pintunya. Antum kan kalau masuk Masjid Nabawi ada pintu. Ada pintu namanya Fabel. Ada babul jihad. Babus sadaqah. Babus salah. Masya Allah. Cuma tiga nggak apa-apa lah. Kirim ke situ. Baik, selanjutnya. Ada babul haji. Terus Wah, belum baru tiga. Ah, taib kasih situ, nggak apa-apa. Taib semua amal ada bab haji dikatakan ada bab salat, udah sebutin. Kemudian ada babul ilim, ada babul zikir. Semua amal ibadah itu ada pintunya, delapan pintu yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pintu-pintu surga itu. Yang pertama membuka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang setelah selesai dari sirot menuju kontor mereka menuju pintu surga, pintunya masih tertutup. Karena mereka tidak membuka pintu, tidak seperti neraka yang orang langsung dilemparkan ke dalam neraka. Di situ Allah ingin menunjukkan rahmat Allah. Orang ketika melihat pintunya aja segede itu bagaimana bahagianya mereka. Bagaimana melihat yang di belakangnya? Itu sebesar itu pada hari kiamat akan penuh dengan manusia yang hendak memasuki. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pintu surga. Pintu surga itu ada ada kayak ringnya yang buat ngetuk. Kalau pintu gerbang biasanya kadang kala ada ada besi gitu, seperti ya fauqati'u babal jannah. Aku ketuk pintu surga itu. Lalu bertanya, khazinul jannah yang jagain surga, man? Siapa? Apa kata Rasul SAW? Muhammad. Kata yang jaga pintu surga, umir tu'alla Allah afdah bika aku mendapatkan tugas dari Allah tidak boleh membukakan pintu ini kecuali untuk engkau kata dia. Sallallahu ala nabi Muhammad. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kita nggak bakal bisa masuk surga sampai Nabi yang bukain pintu surga. Tidak akan diselesaikan urusan manusia di padang mahsyar sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sujud minta sama Allah Tatkala manusia sudah bertawasul menuju kepada nabi-nabi dan mereka berakhir nggak ada yang bisa kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah engkau sudah menyampaikan agama Allah ini? Ditanya kaumnya, apakah kalian menjadi saksi bahwa Nuh sudah menyampaikan? Apa kata kaumnya? La, belum. Nuh belum menyampaikan kepada kami. Maka ditanya Nabi Nuh, Man yashhad Siapa yang akan menjadi saksi buat engkau kalau kaummu sendiri mengatakan engkau belum menyampaikan? Kata Nabi Nuh alaihissalam. Yang menjadi saksi buat aku. Muhammadun wa ummatuh. Muhammad bersama umatnya menjadi saksi kalau aku sudah menyampaikan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala orang-orang masuk surga. Tatkala mereka memasuki pintu surga. Mereka akan mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Ini hidayah dari Allah. Kita bisa dapat surga ini karena Allah Jalla Jalal. Kemudian akan dikatakan kepada mereka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Yunadi munadin ya ahlal jannah. Maka akan ada yang menyeru kepada penghuni surga. Wahai penghuni surga, innalakum antahyau falatamutu abada. Kalian di surga ini hidup selama-lamanya tidak akan mati. Wa antasihu falatasqamu abada. Kalian akan sehat selalu. Apa aja yang kalian makan, apa saja yang kalian lakukan, kalian akan sehat selama-lamanya. Tidak akan pernah sakit. Wa antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda terus. Tak akan tua. Jangan takut dengan keripu, Dengan tulang punggung yang udah lemah. Dengan sakit-sakit yang ada. Semuanya akan tetap muda di surga wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan hidup nyaman terus, nikmat terus tanpa merasakan sedikit kesulitan apapun. Itulah firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 72, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga Allah yang diwariskan kepada kalian yang kalian berhak untuk menempatinya disebabkan amal perbuatan kalian. Kita tidak akan masuk surga sebagai pengganti amalan kita. Karena amalan kita tidak sebanding dengan surga Allah. Tapi kita masuk surga disebabkan kita beramal dan dikarenakan rahmat Allah kepada kita. Mereka yang masuk surga akan ada perubahan fisik mereka. Nggak ada lagi yang mungkin di dunia dulu bungku dulu kurus, dulu ada yang panjang, ada yang pendek, kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang merah, macam-macam di dunia. Tapi di surga Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannah jurdan." murdan bidan ji'adan mukahalin abna'a thalathin wa thalathin ala khalqi adam sittuna dira'an fi ard sab'at sab'i ardu kata Rasul sallallahu alaihi penghuni surga akan masuk surga dalam kondisi tanpa pakaian pakaian mereka khusus pakaian dari surga Allah shallallahu kita akan berbicara tentang pakaian penghuni surga. Jordan, Murdan, nggak ada jenggotnya. Antum repot jenggotan di dunia gitu ya Allah. Ustaz, dibilang kambing bisa. dibilang apa Nanti di surga nggak ada. Nggak perlu repot antum nyisir jenggot antum. Itu kalau masuk surga. Ya iyalah jemaah. Kalau nggak masuk surga, na'udzubillah minannar. Bidon. Putih. Antum kalau di sini, kalau duduk sama orang yang kulitnya putih, antum ya Allah, lebih putih dia. Nggak ada. Di surga putih semuanya. Jiadan. Rambutnya keriting bergelombang. Nggak lurus kayak ekornya kuda. Ada kan yang rambut seperti lurus gitu enggak. Enggak keriting kecil-kecil sampai susah air masuk. Enggak. Jadi benar-benar wujud yang sempurna. Muka halim. Ada celak di wajah antum, di mata antum. kadang -kadang kita melihat beberapa orang, kalau tidak pakai celak, itu kelihatan pucat. Putih nggak pakai celak kelihatan pucat dia. Tapi kalau putih, kemudian matanya hitam. Ini celak udah ciptaan Allah seperti itu. Abna'a thalathin wa thalathin. Umurnya 33 tahun. Bodinya seperti bodinya, besarnya itu seperti bodinya Adam alaihissalam. Tingginya situ enam 60 hasta 60 hasta itu berapa meter? 30? Enggak lah. Satu hasta ini berapa? 40 cm Iya, enggak sampai setengah meter. Mana yang tahu hitung-hitungan? Berapa punya antum? Kurang lebih setengah meter, kurangnya lebih banyak. Iya setengah meter? Baiklah. Pokoknya 60 dirok, 60 dirok itu ya kalau dibilang setengah meter berarti 30 meter tinggi. Kita tanya sama Ustaz Abdurrahman, Ustaz berapa Ustaz? Satu dirok Ustaz. Berapa senti kira-kira Ustaz? Wah, wow, wow, Ustaz Abdurrahman, tawabu dia. Baik. <laughs> Oke, okay, berarti ya berapa meter kalau setengah meter 30 meter. Kalau satu meter itu ada yang mengatakan satu meter itu tiga zirok. Berarti 20 meter tingginya. Nabi Adam itu seperti itu. Lebarnya sab'u adru. Tujuh hasta. Maka kalau orang-orang sekarang ribut ada dinosaurus ya. Sebesar rumah. Mungkin itu kadal di masanya Nabi Adam dulu. Ya kalau Nabi Adam tingginya seperti itu. Gimana kadalnya aja mak Sekarang orang mikir, Masya Allah, kata dia, dulu ada dinosaurus. Ya, Wallahu alam, Anda nggak tahu. Yang jelas, sapinya di masa Nabi Adam seperti apa? Kalau sapinya seperti kita tingginya, ya nggak bisa dimakan sama Nabi Adam. Itu seperti itu tingginya. Seperti penciptaan Nabi Adam AS. Hadis ini riwayat Ahmad dan Sahih akan ada perubahan di fisik kita. Karena kalau ada orang yang bungkuk masuk surga dalam kondisi bungkuk ya, nggak enak dia. Melihat yang lainnya pada sehat dia dalam kondisi bungkuk nggak ada. Yang tua-tua nggak ada lagi. Semuanya dalam kondisi sehat walafiat bisa. Persiapan untuk menikmati. Ada istilah kalau antum masuk ke hotel itu welcome drink. Iya, betul ada jamuan selamat datang. Ada jamuan selamat datang di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari diceritakan bahwa Abdullah bin Salam salah satu pendeta Yahudi dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi awal datang sebelum Abdul Salam masuk Islam. Dia bertanya, "Ma awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah?" Apakah yang pertama, makanan pertama yang akan dinikmati oleh penghuni surga? Faqala ziyadatu kadidil Tambahan hatinya, hatinya ikan paus. Ada yang bertanya, kalau kita baca fatwa-fatwa ulama, ada yang tanya, Ustaz kenapa Kata dia kok yang pertama dimakan penghuni surga setelah mereka perjalanan di padang mahsyar ya bertahun-tahun wallahu alam kita tahu orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Berarti perjalanan panjang. Kenapa yang pertama dimakan kok hatinya ikan paus, ikan itu. Ada yang mengatakan secara kesehatan, secara medis satu ikan laut orang ah, nggak tahu. Kita nggak urusan sama mereka. Yang jelas itu makanan pertama. Siapa yang pernah makan hatinya ikan paus di sini? Tapi yang jelas nggak akan sama dengan yang ada di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim an Thauban dari Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yahudiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah Qala ziyadatu bihidil hud. Sama ceritanya ini bahwasanya yang pertama akan dinikmati oleh penghuni surga ya ziyadatul kabil hud. Kemudian setelah makan hatinya ikan paus itu. Maka ditanyakan qala fama ghidha'uhum ala ithriha. Setelah makan hatinya ikan paus, ikan itu. Lalu setelah itu apa yang mereka makan? Makanan mereka setelah itu yang mereka santap itu apa? Qala yunharu lahum thawrul jannah. Akan dipotongkan buat mereka itu sapi jantan surga. Alladhi ya'kulu min atrafiha. Yang akan dimakan dari ujung-ujungnya. Sebesar apa sapi surga Orang yang ini akan makan dari pahanya, dari mananya ini dari kakinya. Penghuni surga semua menikmati sapi jantan itu. Jangan ada yang ngomong, Ustaz, anak nggak suka sama sapi. Ustaz. Ah, sebagian orang seperti itu. Ada orang yang vegetarian ketika di dunia. Ada orang yang nggak bisa makan ikan laut. Aduh, selama hidup nggak bisa makan. Beda udah. Antum tubuhnya bukan tubuh yang antum pakai sekarang. Kondisinya udah sangat berbeda di sana. Antum semua akan menikmati semuanya. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Semua yang disukai sama jiwa antum ada di situ. Akan menikmati itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Fama syarabuhum alaihi?" Terus minuman mereka apa? Ini yang kita katakan welcome drink tadi. Yang pertama mereka akan minum setelah mereka menikmati makanan. Qala min ainin tusamma salsabila. Dari minuman itu dari mata air yang bernama salsabila. Apa kata orang Yahudi ini? Sodak, Benar. Orang Saudi ini kan juga membaca Taurat. Tentang surga Allah telah disampaikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana surga Allah? Orang Yahudi hendak mengetes kebenaran Rasul saw dan benar yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu Baik. Makanan-makanan surga Kelezatan itu bertingkat-tingkat. Ada kelezatan jasmani. Ada kelezatan rohani. Ruh yang merasakan kelezatan itu. Kelezatan jasmani tidak dapat dipungkiri itu sebagai faktor pendukung kelezatan rohani. Tapi bukan segala-galanya. Ada orang di dunia Masya Allah. Badannya sehat, makan enak, tapi hidupnya galau. Mati bunuh diri. Ternyata kelezatan jasmani yang dia dapatkan tidak bisa memenuhi kelezatan rohani dia. Kelezatan rohani itu dalam banget. Adapun kelezatan jasmani itu seperti gerimis. Antum melihat ketika gerimis datang, membasahi tanah depan rumah antum. Antum coba ambil cangkul, antum cangkul. Ternyata yang basah hanya 2 cm ke bawah kering. Begitu pula kejelasan rohani, kelezatan jasmani. Aduh kelezatan rohani adalah kelezatan yang sampai ke dalam hati dan jantung kita. Di surga semua kenikmatan itu ada. Kelezatan jasmani ada. Allah bercerita tentang makanan penghuni surga. Ada buah, ada daging. Di surat Al-Waqi'ah ayat 20-21 Allah mengatakan wafakihatin mimma yatakhayyarun walahni tairin mimma yashtahun. Mereka akan mendapatkan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Ente mau buah apa aja. Ada di surga. Laham. Laham burung. Mau makan daging burung yang kalian sukai ada disiapkan di sana. Di surat Al-Waqi'ah Allah bercerita pula wafatihah ayat 32 33. Wafatihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Di surga Allah itu ada buah-buah yang banyak sekali tidak terputus dan tidak terlarang. Di dunia buah-buahan ada musimnya. Ketika musim durian antum bisa makan durian. Ketika hilang musimnya, susah makan durian. Ketika musim mangga juga seperti itu. Tapi di surga nggak ada musim. Semua buah itu ada. Dan tidak terlarang. Antum di dunia banyak larangan. Masya Allah. Baik. Ini ada pengumuman mobil Chevrolet putih nomor B1832 SIM SIN Chevrolet putih nomor B1832 SIN di barat masjid parkir menghalangi pintu keluar rumah warga kompleks Masya Allah di antara jalan untuk masuk surga memberikan jalan kepada orang antum kalau nutup jalannya orang. Baik, diharap yang punya mobil ini kembali kepada makanan surga. Makanan surga nggak ada larangan. Antum di dunia banyak dilarang. Kata dokter, eh nggak boleh makan buah ini. Kenapa? Asam urat. Nggak boleh. Nggak boleh makan daging ini. Kenapa? ya asam urat, kolesterol, darah tinggi, macam-macam. Di surga nggak ada perasaan takut. Kalau orang yang punya gula, orang yang punya eh, darah tinggi, punya penyakit itu, tempatnya bukan di surga. Di mana? Rumah sakit ya. Masuk surga nggak ada yang sakit. Jadi antum yang sakit-sakitin di dunia, insya Allah masuk surga selesai. Nggak perlu ingat di dunia, ya Allah ketika melihat daging, ya Allah dulu aku kata dokter nggak boleh makan daging. Nggak ada. Antum bisa menikmati segalanya yang di situ. Kemudian yang nyaman dari buah surga, orang kaya bisa beli tiap hari buah. Tapi tetap dia ingin memetik buah sendiri. Ada sebuah kenikmatan tersendiri jemaah. Antum kalau uh, bisa metik buah apel sendirian, ada yang selama hidupnya tidak pernah melihat pohon apel. Di balik papan ada pohon apel. Nah, ada. Ada yang selama tidak pernah melihat pohon apel. Di surga Allah Jalla Jalla, antum metik dari pohon. Keinginan orang untuk melihat pohonnya, melihat keindahannya, itu datang. Kemudian wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Di surat Al-Insan ayat 14. Allah katakan itu untuk memetiknya itu dekat banget. Dan didekatkan. Mungkin pohonnya besar. Di surga itu ada pohon yang namanya pohon tuba. Orang berjalan. Kalau ada orang naik onta, berjalan di bawah naungan pohon ini. Seratus tahun belum dapat ujungnya. Tapi kalau untuk buahnya datang kepada antum. Anda masih ingat ketika kita kecil SD. Orang tua senantiasa mengingat kena di surga tuh. Kalau kalau kepingin buah apel datang dahannya itu. Datang. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala jadi kita bisa menikmati buah-buahan surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Hakim dan hadis ini sahih. Inna fil jannati tayran amsal al-bakhati. Faqala Abu Bakar, "Innaha na'ima ya Rasulullah." Sesungguhnya di surga itu ada burung semisal al-bukhati. Faqala Abu Bakar, Innaha lana'imah ya Rasulullah. Itu benar-benar satu hal yang nikmat memakan buah itu. Ada yang mengatakan na'imah itu adalah onta muda. Faqala an'amu minha man ya'kuluha. Yang lebih nikmat lagi Abu Bakar adalah orang yang makan dari burung itu. Wa anta mimman ya'kuluha ya Abu Bakar. Engkau termasuk orang yang akan makan dari burung itu. Ya. Besar bulunya jemaah. Kita kalau makan di dunia, antum sekarang kalau minum banyak di majelis ilmu ini, akan sibuk ke toilet. Kadangkala -kadang sebagian jemaah haji, kita masih ingat ketika para jemaah haji itu dinasehati sama pembimbingnya. Tolong minumnya jangan banyak-banyak. Makannya jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena toiletnya antri sampai 50 orang. Iya. Orang makan takut. Khawatir dia mau mak makanan enak tapi karena kekhawatiran mau ke toilet rame ngantri dia nggak berani. Tapi di surga nggak ada. Kemana larinya makanan yang kita makan akan lari ke keringat kita, ke sendawa yang keluar. Sebagaimana dalam hadis yang diwakilkan Imam Muslim. Jadi itu nggak perlu takut makan banyak mau lari kemana, nggak ada urusan ngantri di kamar mandi. Allahu Akbar. Yang keluar itu seperti aroma misik. Wangi Antum di dunia subhanallah. Makan enak keluarnya tetap gak enak. Gak ada antum makanannya enak mahal. Kemudian keluarnya bau parfum gak ada. Itu berbeda dengan di surga Allah SWT. Pakaian kalau kita bicara pakaian. Dan perhiasan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Hajj. Ayat 23. Allah berfirman, "Yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir." Mereka akan diberi perhiasan-perhiasan dari gelang-gelang emas. Seorang muslim, lelaki muslim tidak boleh dalam kehidupan dunia pakai gelang emas. Pakai perhiasan emas nggak boleh. Maka kapan akan pakai di surga? Insya Allah. Mereka akan pakai gelang-gelang dari emas dan gelang-gelang dari luk-luk dari mutiara-mutiara dan pakaian mereka adalah sutra. Terus terang sampai hari ini saya belum pernah megang kain sutra. Siapa yang pernah pegang kain sutra? Sutra beneran ya. Katanya harganya sampai puluhan juta. Wallahu a'lam bishawab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dapat hadiah sutra. Lelaki tidak boleh pakai sutra, tapi boleh pegang sutra. Para sahabat ketika melihat sutra yang dihadiahkan itu, mereka pada rebutan mau pegang daging sutra, uh, eh, kain sutra itu karena lembutnya kain sutra itu. Rasul SAW melihat para sahabatnya pada ribut dengan kain yang lembut itu. Belum mengingatkan para sahabatnya lamanadilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah alyanu min hada. Kata Rasul SAW, tisunya, kain untuk sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad. Yang tadi sudah diceritakan ketika dia meninggal arsh Allah bergetar. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih lembut dari ini. Yang kita tahu tisu ini selesai dipakai, dibuang itu lebih lembut dari yang kalian ributkan. Yang di sini di dunia orang ribut dengan kain sutra yang harganya mahal, di surga subhanallah. Ma muslimin rahimakumullah. Di surat Al-Insan ayat 21. Di surat Kahfi ayat 31. Allah menceritakan tentang pakaian-pakaian penghuni surga. Warna pakaian mereka hijau dikatakan dari sutra yang lembut dan sutra yang kasar. Dikatakan sutra yang kasar itu untuk untuk luarnya, yang lembut untuk dalamnya. Berbagai macam pakaian penghuni surga yang semuanya adalah indah-indah. Kemudian ketika masuk rumah, orang sekarang udah dikasih baju sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih perhiasan. Semua orang akan mendatangi rumahnya, mendatangi istananya. Semua orang akan tahu dengan rumahnya, nggak kebingungan. Seakan-akan dia itu Udah tahu ini rumahku, ini istanaku, ini tempatku. kadang-kala antum kalau dikasih janji masuk ke hotel, antum akan nunggu. Pembagian kunci. Lama nunggunya, di surga nggak ada. Semua setelah makan, semua setelah minum, setelah dikasih pakaian ya, setelah semua selesai itu mereka menuju ke rumah-rumahnya yang sudah menjadi tempat dia. Dan ketika mereka berada di rumah, di tempat tinggal mereka, sudah ada yang melayani. Nggak perlu sibuk antum mau minum, cari tempat minum. Kata Allah Jalla Jalla di surat Al-Waqi'ah ayat 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Akan tawaf keliling berkhidmah kepada mereka, memberikan pelayanan kepada mereka, bocah-bocah yang kekal abadi tugasnya memberikan pelayanan kepada para penghuni surga. Di surat Al-Insan ayat 19. Allah menceritakan bagaimana modelnya anak-anak yang melayani wa yatufu وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthum. Kalau engkau melihat anak-anak yang melayani itu, engkau kira mereka itu seperti mutiara yang bertaburan. Jadi kita kalau dilayani oleh orang yang menyenangkan, oleh orang yang ramah, yang indah, kita akan nyaman hidupnya. Itu pelayan-pelayan yang akan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kamar-kamarnya. Gimana bentuk kamar-kamar di surga Allah? Di surat Al-Ankabut ayat 58. Allah mengatakan, "وَالَّذِينَ amanu وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh sesungguhnya kami akan tempatkan mereka di tempat-tempat yang tinggi di kamar-kamar yang tinggi yang dari bawah mereka mengalir sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal abadi selama-lamanya di situ di surat az-zumar ayat 20 Allah mengatakan tentang bagaimana kamar-kamar penghuni surga tempat tinggal penghuni surga lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtil anhar. Wa'dallah la yukhlifullahu al miah Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan memiliki bangunan-bangunan kamar-kamar yang bersusun-susun. Kamarnya bukan satu, di atasnya ada kamarnya lagi, ada kamarnya lagi, di bawahnya mengalir surga, mengalir sungai-sungai. Kenapa orang kalau bikin villa mesti di dekat sungai? Dia ingin bikin villa yang view-nya itu ada sungai yang mengalir. Ini bayangkan sungainya mengalir di bawahnya langsung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana ruang tamu yang ada di rumah-rumah sana. Di surat Al-Waqiah ayat 15 16 Allah menceritakan tentang sofa-sofa tentang dipan tempat orang istirahat, tempat duduk di sana. Ala sururin maudhuna muttaki'ina 'alaiha mutaqabili. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertah-tahkan emas dan permata. maudhuna itu antum kadangkala melihat yang kadangkala dipakai oleh pengantin itu apa tempat duduknya? Kuade kursinya yang bagus, yang dihiasi dengan warna emas ya. Kadangkala mereka kasih mutiara-mutiara atau permata-permata e, palsu ya ditaruh di sana. Mereka ingin melihat satu yang indah. Di surga asli semuanya. Antum duduk, nih. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Saling berhadapan. Kalau di dunia kita melihat yang duduk di tempat itu cuma dua orang kadang-kala. Tapi di surga kita berhadap-hadapan semuanya berada di dipan-dipan seperti itu. Ketika bercengkrama dengan keluarganya atau dengan tamu. Kemudian ada bantal-bantal yang tersusun. Antum melihat orang biasanya di kursinya ada ada bantal untuk bersandar. Di surga Allah Allah tebarkan semua itu. Di surat Al-Ghashiyah Allah mengatakan wana Dan bantal-bantal yang jadi sandaran yang tersusun-susun. Kemudian kalau rumah kayak gitu nggak ada isinya, buat apa Ustaz? Akan ada pasangan-pasangan hidup yang menanti antum. Ada bidadari-bidadari yang menanti kita di sana. Di surat Al-Waqi'ah ayat 22-23 Allah mengatakan wahurun ain. Hur Wanita-wanita yang dikatakan putih Kemudian matanya itu hitam putihnya itu putih. Orang Indonesia jarang yang matanya hitam. Rata-rata kecoklat coklat-coklat. enggak, hitam enggak. Tapi orang kalau kulitnya putih, matanya hitam, Masya Allah. Entah seperti apa cantiknya, Allah gambarkan ka'amthalil lu'lu'il makhluk. Mereka seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Di surat Ar-Rahman ayat 58 Allah mengatakan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Mereka seperti yakut. Yakut itu apa? Permata. Permata yakut. Itu jernih. Dikatakan yakut mereka seperti yakut di kejernihannya wal marjan dan mereka seperti marjan di warna kulitnya. Subhanallah. Kemudian Allah menceritakan di surat Amma yatasaalun. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba kawat, Kawaid itu artinya gadis-gadis atroba yang seumur. Gadis-gadis. Apa tuh artinya? Jadi gak enak. Jadi kawaib itu antum lihat gadis ama yang bukan gadis beda di postur tubuhnya. Orang yang sudah menyusui buah dadanya berbeda dengan orang yang masih gadis. Seperti itu penghuni surga. Inna ansha'na hunna insya faja'alna hunna. Gimana ayatnya? Atroba. Urban atroba li ashabil yamin. Allah sediakan semua Allah ciptakan bidadari-bidadari itu langsung Allah katakan kun jadi. Itu yang akan menanti kita jamaah. Dan terserah antum semua orang akan mendapatkan paling sedikitnya dua. Paling sedikitnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badr. Kelompok pertama yang masuk surga. Kan mereka masuk surga tadi disebutkan zumara. Berkelompok-kelompok. Kelompok pertama yang masuk surga itu wajahnya bagaikan rembulan di malam purnama. Wajah. Wallati taliha ala adwa'i kaukabin durrin fis sama. Adapun kelompok yang selanjutnya, mereka masuk, wajahnya itu seperti bintang yang paling terang di langit. Terang sekali. Likulli mri'in minhum zaujatan. Semua orang akan mendapatkan dua bidadari. Yura mukhu min wara'il lahm. Wa fil jannah azab. Bidadari ini sumsumnya, sumsum kakinya itu kelihatan dari balik dagingnya transparan. Antum subhanallah, antum kadang-kadang ngelihat nih dalam kehidupan ini orang kepingin punya jam, punya HP yang transparan, yang bisa kelihatan mesin-mesinnya, jam, orang bikin jam itu bagaimana orang jam kelihatan gerakan mesin-mesinnya itu. Nanti di surga bukan jam yang kelihatan. Bidadari itu dari putihnya dari bening yang tadi dikatakan seperti yakut. Yang bening tembus kelihatannya. Masya Allah. Sekarang orang mau berobat seperti apa. Ya, tetap kulitnya nggak akan kelihatan tuh yang namanya tulang sumsumnya. Ini di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana bidadari surga. Wa ma fil jannah azab. Afwan di hadis sebelumnya dan di surga itu nggak ada yang bujangan. Nggak ada yang jomblo. Nggak ada. Perempuan mati nggak punya suami datang dapat tuh nanti dia suami misalnya. Terus bagaimana orang-orang yang mati belum menikah dapat. Bagaimana mati cerai duda mati insya Allah dapat semua. Maafin jannah asal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli al jannah ittala'at ila al ardh andai kata satu wanita dari penghuni surga itu melongo menampakkan dirinya ke dunia la abaat ma bainahuma satu bidadari itu akan menerangi timur dan barat antara langit dan bumi akan terterangi dengan satu bidadari wala malaat ma bainahuma rihan akan tercium aroma yang wangi antara langit dan bumi Orang semua akan mendengarkan hal itu. Wala nasifuha ya'nil khimar khairul minad dunya ma fiha. Kerudungnya, tutup kepalanya penghuni surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan di surga tingkatan manusia berbeda-beda. Karena amalan kita juga beda-beda. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang bagaimana orang yang menghafal Al-Quranul Karim apabila dia masuk surga, iqra was'ad bacalah dan kau naik derajatmu. Fayas'adu bi kulli ayatin darajah hatta yaqra akhir syai'in ma'ah. Dia akan membaca derajatnya akan naik satu persatu dengan setiap ayat yang dia baca nantinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Innal jannah mi'atu darajah." Sesungguhnya surga itu ada 100 derajat. Allah sediakan buat para mujahidin fi sabilillah. Di antara tiap derajat itu baina sama wal ar Derajat satu sama derajat kedua itu jaraknya antara langit dan bumi. Idza sa'altumullaha fasaluhu al firdaus fa innahu wasatul jannah wa a'la al jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafjuru anharul jannah. Kalau kalian mau berdoa, minta sama Allah, mintalah firdaus. Karena firdaus itu adalah derajat surga yang paling tinggi. Dia yang paling bagus, yang paling indah. Di atasnya, atapnya Firdaus itu adalah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sanalah terpancarkan sungai-sungai surga. Kemudian kedudukan terendah di surga. Kita kalau bekerja di sebuah perusahaan, kan ada orang yang jabatannya paling tinggi, ada yang paling rendah. Kita lihat bagaimana kedudukan paling rendah di surga. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ma adna ahlul jannati manzilatan?" Derajat penghuni surga yang paling rendah itu gimana sih? Qal maka Allah berkata kepada dia, "Huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannah al-jannah." Fayuqal lahu, Orang yang terakhir masuk surga nih ceritanya orang yang paling rendah kedudukannya di surga adalah orang yang paling akhir masuk surga. Setelah semua orang sudah masuk surga, ini orang baru datang. Maka dikatakan udkhul jannah. Kau masuklah ke surga. Terakhir nih, naudzubillah ya. minan nar. Dia setelah dicelup di neraka bertahun-tahun kemudian dikeluarkan dia masuk surga. Disuruh masuk ke surga. Apa kata orang ini? Ayo Rob, Kaifa waqad nazalan nas manazilahu wa akhadhu ukhdatahum. Ya Allah, gimana aku mau masuk surga? Udah penuh nih surganya. Semua orang udah ambil tempatnya masing-masing. Kaplingannya masing-masing. Mereka udah dapat tuh. Gimana aku mau masuk surga? Fayuqal udkhul jannah. Kau masuk surga. Kata orang ini, ya Allah, udah penuh tuh. Gimana aku mau masuk ke sana? Lalu Allah katakan kepada dia, Atarba ayyakuna laka mithlu malik min mulukid dunia. Apakah engkau ridho kalau engkau memiliki mislu mulki malikin min mulukid dunia? Engkau memiliki seperti kerajaannya raja di dunia. Jadi seperti raja di dunia yang paling jaya, yang paling kaya. Kau seperti itu. Mau nggak? Fayaqul radit, mau aku. Aku ridho. Kalau kau berikan itu kepada aku. aku bisa bayangkan raja yang paling maharaja di dunia ini. Kita lihat bagaimana kerajaan dan istana dia. Kita lihat bagaimana Fir'aun aja. Dengan sungai Nil dari bawahnya. Dengan istana-istana. Lalu Allah katakan kepada dia. "Lakadzalik Engkau dapat seperti itu. Wa mithluhu. Wa mithluhu. Wa mithluhu. Wa mithluhu. Wa ladzat Engkau akan mendapatkan seperti itu seperti itu, seperti itu, seperti itu. Berapa kali lipat? Empat kali lipat dari yang pertama. Jadi lima seperti yang dia miliki. Dan apa yang, yang diserangi oleh mata. robi itu ya Rob. Aku ridho ya Rob. Itu orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Lalu Allah berkata lagi kepada dia. Hadalaka. Lima kali lipat itu milikmu. Wa ashratu amthali Dan sepuluh kali lipat dari yang lima kali lipat itu. Itu orang yang paling rendah. Walaka mashtahat nafsuk waladzat ainuk. Dan bagi engkau apa yang kau sukai, apa yang kau inginkan itu semua ada bagimu. Kemudian kalau kita bicara bangunan surga, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Abi Shaybah dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Albani ketika Nabi ditanya alaihi salatu wasalam tentang bangunan surga qala labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab milatuha misk hasba'uha lu'lu wal yaqut wa turabuha za'faran surga tuh bangunannya antum lihat kenapa bangunan di dunia ini mesti ditutup pakai apa istilahnya Ditutup semen lagi kan. Diplester. Karena tahu dalamnya jelek. Kalau kelihatan jadi nggak bagus. untuk melihat rumah-rumah yang tidak diplester itu kelihatan jelek. Tapi di surga subhanallah. Batu batanya itu emas dan perak. Batu batanya. Kira-kira antum kalau lewat rumahnya orang ada satu batu batanya dari emas dan perak. Insya Allah satu balik papan datang ke rumah itu. Mau ngeliat saya. Ini semua bangunannya, semua bangunannya. Satu bata emas, satu bata perak. Kemudian semen yang jadi perekatnya. Bahasa Jawanya itu luluh ya. Apa tuh? Luluh juga. Luluh itu itu dari misik. Dari minyak wangi misik. Antum tahu misik itu? minyak wangi yang paling bagus di dunia ini, dua-duanya dari hewan. Satu misik, yang satu ambar. Ambar itu dari muntahnya ikan paus. Jadi di daerah-daerah yang ada ikan paus itu biasanya itu muntahnya biasanya terbuang ke pesisir. Terbungkus gitu muntahnya ikan paus. Itu mahal sekali. Yang kedua misik. Misik itu dari darahnya, darah dan nanahnya kijang, kozak. Jadi kijang itu kadangkala di perutnya itu ada terkena bisul ya. Dia sering garuk-garukkan bisulnya di bebatuan di hutan. Ketika dia garuk-garukkan, itu muncul minyak keluar. Nggak tahu di Kalimantan ada nggak? Bisa dicari. Itu satu tulah Harganya waktu itu di Medina Ustaz cerita di kelas. Satu tula itu mungkin lima mil ya. Itu harganya sebelas ribu real. Kira-kira empat puluh lima juta. Segitu. Itu di surga jadi bahan perekatnya. Subhanallah. Antum bayangkan, kita di sini masya Allah di sana jadi bahan perekat. Kemudian hasba'uhal lu'lu wal yakut. Allah, kerikilnya itu lu'lu dan permata. Di sini permata dipakai buat cincin, buat kalung. Di sana kerikilnya itu jemaah. Antum lihat, masya Allah. Ini yang di dunia orang rebutannya cari permata, cari yakut. Di surga jadi kerikilnya, mutiaranya. Kemudian turabuha za'faran. Turabuha ini dikatakan tanaman, ah, tanah atau rerumputannya. Dari za'faran. Antum tahu apa za'faron? Za'faron itu semacam tumbuhan yang ada di daerah Persia, di India sana. Itu yang biasa dibikin untuk masak. Warnanya merah. Dijual gram-graman. Satu gram itu hampir kayak emas harganya. Itu rumputnya. Antum bisa bayangin bagaimana yang ada di situ. Kalau berbicara tentang sungai-sungainya, Sungai dari sebutkan empat sungai surga. Nah, kasih hadiah. Nah, sungai madu, madu kayak gini nih, beda. Oke, yang kedua susu, yang ketiga khomer, masya Allah. Yang keempat air putih, masya Allah. Fadl, minta maaf ini. Itu sungai surga. Antum bisa ngelihat, antum kalau di sini mau minum madu berapa satu kilo harganya? Di situ sungai itu coba. Banyak ibu-ibu kepingin kulitnya supaya bersih katanya mandi susu. Di sana sungai. Antum kalau minum itu jangan pakai gelas. Pakai timba. Eh, udah jadi sungai antum. Subhanallah. Subhanallah. Itu sungai yang ada di surga. Allah sebutkan tentang sungai-sungai surga itu di surat Muhammad ayat 15. Ada pun tentang mata airnya, ada dua mata air surga itu. Yang pertama Ainul Kafur yang disebutkan di surat Al-Insan ayat 65. Dan Ain Kafur ini juga disebut dengan Salsabila. Adapun mata air kedua namanya Ainut Tasnim. Allah sebutkan di surat Mutaffifin ayat 22 sampai 28 Allah mengatakan wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun ada yang mengatakan salsabila termasuk kafur tadi di surat al-insan ya kemudian berbicara tentang tenda orang tuh kadang kala bosan di rumah bikin tenda tendanya di surga Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lu'lu' mujawwaf dari mutiara yang dilobangi. Tulu hafiz sama salasuna milan. Tingginya di langit itu 30 mil. 30 mil itu berapa? Berapa kilo? 400 480 kilometer tingginya jemaah. Tenda nih, antum lihat tenda di sini kalau udah besar banget ya. Masya Allah besar banget tendanya. Ini tingginya seperti itu. 70 30 mil, afan, 30 mil. Itu tingginya fi kulli zawiyatin minha lil mu'min ahlun la yarahumul akhir. Di setiap ujung-ujung ada istri-istrinya yang menanti dia. Jadi kita tinggal keliling-keliling jumpain istri-istri antum. Allahumma inna nas'alukal jannah. Kemudian di surga tidak ada malam dan tidak ada siang. Tidak ada mentari di sana yang membuat kulit antum jadi hitam. Ketika berjemur, ya. kita di dunia orang pada berjemur, nggak ada di sana. Tapi yang ada di surga itu, ya orang masuk kamarnya istirahat, di rumahnya istirahat, di dia tutup pintunya, tempat dia istirahat di sana. Kemudian orang kalau tidur, itu hilang waktunya untuk tidur. Antum bisa bayangkan penghuni Ashabul Kahfi berapa tahun dia tidur? 309 tahun. Ketika bangun dikatakan nanti berapa lama? Mungkin setengah hari atau sehari lah tidur. Disuruh nggak ada kerjanya itu fi syughulin fakiun kerjanya sama istri-istri antum menikmati bidadari-bidadari dan makanan-makanan surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu sedikit tentang surga. Karena waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan ke sesi tanya jawab di sini. Yang pertama kita berdoa kepada Allah. Senantiasa memohon surga. Karena surga itu akan rindu kepada orang-orang yang senantiasa meminta surga. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang-orang yang dirindukan oleh surga jadi satu. Tapi kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustaz, kalau laki-laki di surga mendapatkan bidadari, bagaimana kalau wanita di surga? Sama, apa yang dia inginkan dia dapatkan. Tapi tidak ada perempuan suaminya dua di surga. Tidak ada. Perempuan suaminya empat, lima enggak Karena secara fitrah perempuan itu tidak mau dicoba-coba sama lelaki. nggak mau. Itu wanita yang yang waras. Dia nggak mau. Dia sebagai dia cukup satu suaminya. Maka bagi nggak ada yang jomblo di surga itu semua punya suami. Jadi ibu-ibu nanti Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Apa yang diinginkan oleh wanita-wanita itu dia dapatkan. Perhiasan-perhiasan, perempuan itu paling senang sama emas, Masya Allah. Di surga ngeliat rumahnya dari emas. Gimana itu? Kemudian Ustaz mohon doakan kami semua Semoga bisa masuk surga Bersama Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Allahumma inna al jannah wa bika minan nar. Allahumma adkhilna jannataka min ghairi hisabin wala adab. Semoga Allah memasukkan kita ke surga yang tanpa hisab dan tanpa adab. Memang salah satu cara untuk masuk surga adalah banyak-banyak berdoa. Minta. Ingat ketika Mu'ad bin Jabal jadi imam di Masjid Bani Salimah. Kemudian Mu'ad membaca surat Al-Baqarah ketika surat Isya. Satu jamaahnya mengundurkan diri, sholat sendiri Lalu ditegur oleh Rasul SAW, Nabi berjumpa dengan dia. Kata orang, ya Rasulullah, aku ini nggak tahu Rasul apa yang kau harapkan dari amal perbuatanmu. Maksudnya orang ini sholat sampai baca Al-Baqarah panjang-panjang gitu. Aku nggak tahu. Yang aku harapkan ya Rasul SAW cuma supaya aku dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Apa kata Rasul SAW? Haulaha nudandin. Sama Kok sama kita semua. Di sekitar itu yang sedang kita cari. Selamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Dan itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, subhanallah. Ustaz, ini pertanyaan tentang wanita yang tinggal wafat suaminya. Lalu dia menikah lagi. Apakah boleh dia memilih siapa suaminya nanti di surga? Rupanya suaminya yang kedua nggak seperti yang pertama. Gitu kan? Dia masih ingat dengan suami yang pertama. Berkaitan dengan wanita yang punya suami yang pernah menikah lebih dari satu di dunia ada khilaf di antara para ulama. Bersama siapa kelak dia? Pendapat yang rojih, dia itu bersama suami yang terakhir. Oleh karena itu istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunia nggak boleh dinikahi. Karena semua istri Nabi di dunia akan menjadi istri Rasul SAW di surga. Pendapat yang kedua, dia diperbolehkan memilih dengan siapa yang hendak dengan siapa dia mau kumpul. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat daripada pendapat yang kedua. Seperti itu. Bolehkah ini Ustaz bila bisa tidak jika salah satu anggota keluarga yang masuk surga itu meminta kepada Allah agar mengajak anggota keluarga yang lain? Bisa ya. Allah Jalla Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum alatnahum min amalihim min Dan orang-orang yang beriman. Kemudian diikutin dengan keluarga, anak keturunan yang beriman. Mereka akan dikampu, dikumpulkan bersama keluarga. Nanti di surga. Tanpa Allah mengurangi amalan mereka. Apabila ada yang masuk surga, masuk neraka, mereka bisa memberikan syafaat kepada yang masuk surga, yang masuk neraka. Apabila ternyata orang tua ini Bersama keluarga semua masuk surga. Tapi ada anaknya di surga paling bawah. Ada bapaknya surga nomor delapan, nomor sembilan umpamanya. Bisa nggak mereka kumpul? Bisa berkumpul. Sebagian ulama menjelaskan dikumpulkannya itu adalah dengan diperbolehkannya mereka saling berziarah. Jadi tetap tinggalnya di derajatnya dia, tapi dia bisa berkunjung, ketemu orang tuanya. Karena terus terang kebahagiaan kita akan berkurang tatkala ada anggota keluarga yang tidak bisa kita jumpai. Insya Allah bisa bertemu dengan mereka dan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ustaz, bagaimana penjelasan terbaik mengenai gambaran surga kepada anak-anak antara usia 3 dan 7 tahun? Dari Ummu Khansah. Barakallahu fika. Anak-anak kecil itu apa yang dia inginkan sih? Main. Ya, gambarkan kepada dia. Dia suka main di surga. Apa yang kau inginkan permainan kayak gini? Dia suka mamanya apa yang biasanya buat disusun-susun blok-blok gitu ya. Lego, ah Lego. Betul, namanya Lego. Bukan merek gitu Lego. Merek akhirnya jadi. Itulah yang susun kecil-kecil itu. Apa yang dia inginkan, dari situ kita bisa menggambarkan surga. Dia kepingin es krim, ya Masya Allah. Kau tahu nak di surga itu es krimnya lebih enak, gak bikin sakit gigi di sini. Gak bikin batuk. Apa yang bisa kita gambarkan segala kenikmatan dia di dunia yang di surga lebih dahsyat daripada itu. Dia suka mobil-mobilan, dia suka ini. Kita gambarkan apa yang kau inginkan akan ada di surga Allah SWT. Tapi harus dengan sholat, harus dengan beramal ya. Karena dia memang masih kecil. Subhanallah, subhanallah. Mohon doanya Ustaz. Karena kota kami sedang kesulitan air. Akibat kurangnya curah hujan. Subhanallah. Nggak apa-apa jemaah. Para sahabat tuh minta doa kepada Rasul SAW. Termasuk tawassul dengan Ustadz boleh. Walaupun doana Allah alam dikabulkan apa tidak. Tapi mungkin dengan doanya para jamaah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab اهزم عداك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل عليهم الغيث ولا تجعلهم من القانتين اللهم اسقهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله جماعة sebagian negeri kebanjiran sebagian negeri kekeringan. Kita harus tahu bahwa hujan itu bukan dari air itu bukan dari tanah, tapi air itu dari langit. Ketika Allah tidak turunkan hujan, bumi jadi kering. Antum mau gali berapa meter nggak akan ketemu air. Antum akan lihat sungai-sungai kering tidak ada air. Kapan ada air? Ketika Allah turunkan dari langit. Maka seorang hamba apabila ingin air, mintalah kepada Allah Jalla Jalla. Penting dan mendesak untuk dijawab. Jazakallahu khairan wa hafizakallah. Mohon nasihat Ustaz pada kami yang sudah beristri. Tapi afwan jauh dari ilmu dan soleha. Oh istrinya maksudnya. Maksudnya ya kadang taat, kadang ngeyel, kadang ngaji, kadang malesnya ampun. Ustaz. Kalau antum mau yang nggak pernah males, mau yang taat terus, mau yang nggak pernah ngeyel, susah. Antum dapat. Yang pertama antum harus syukurin tuh istri pilihan antum. Iya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mar amin bila perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi nggak ada yang lurus. Kalau antum mengeluh ini sebenarnya ada yang lainnya juga sama mengeluh seperti itu. Tapi inilah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para suami, "Wa bil ma'ruf." Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci sama istrinya, ini kan suami lagi benci nih. iya, dia lagi gak seneng sama istrinya. Apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa Allah fihi khairan katsir. Bisa jadi yang kalian benci ternyata menyimpan kebaikan yang banyak sekali di situ. Jadi lihatlah kepada kelebihan istrinya. Alhamdulillah kalau mereka kekurangan-kekurangan itu, ya berusaha diperbaiki. Bagaimana memperbaiki istri yang memiliki banyak kekurangan? Ya dengan cinta dan kasih sayang. Itu tugas seorang suami. Istri itu adalah makhluk yang lembut. Wanita itu makhluk yang lembut. Ada kejadian. Antum kalau bisa jangan pernah mengucapkan kepada istri aku tidak cinta kepadamu. Kadangkala istri sudah mengabdi bertahun-tahun. Mungkin ada banyak kesalahan di diri itu. Kemudian suami mengatakan, aku nggak cinta sama aku Habis sudah. Buat apa aku hidup dengan orang yang tidak mencintai aku? Rasul saw ketika hendak memberikan nasihat, malahan beliau tampakkan cinta terlebih dahulu, bukan malah kebencian yang ditumbuhkan. Ketika hendak memberikan nasihat kepada Abu Dzar, radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasul SAW? Ya Abadhar, ini araka da'ifan. Wahai Budar, aku melihat dirimu ini lemah. Fawallahi ini uhibbu. Demi Allah, aku cinta kepadamu. Aku cinta untukmu apa yang aku cinta untuk diriku sendiri. Uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Cinta. Kemudian ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, ini uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Maka jangan kau tinggalkan selesai sholat. Video sholat ya, di ujung sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bayangkan ketika memiliki istri yang mungkin banyak kesalahan, tunjukkan cinta. Perbaiki istri kita dengan cinta. Terkadang ada suami-suami yang kurang kurang bisa mengambil hatinya istri. Atau kadangkala memberikan nasihat kepada istri dengan ucapan-ucapan yang pedas. Kalau antum lihat dikatakan nih kadangkala taat. Ya manusia. Imannya naik turun. Sama sama antum. Antum jangan berpikir Alhamdulillah Ustaz. anak nih bukan kadang taat. Taat terus. Bohong. Antum juga kadang nggak taat juga. Kadang ngeyel. Wajar kalau ngeyel. Maka ya ketika istrinya dan para wanita ingat. Kewajiban para wanita itu adalah taat kepada suaminya. Nurut sama suaminya. Masuk surga buat wanita gampang. Dan masuk neraka buat wanita gampang juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayy abwabil jannati syi'ti. Kalau wanita itu sholat yang lima waktu, nih jaga perempuan itu sholat yang lima waktu. Kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Kenapa kok sholat dan puasa yang disebutkan? Karena sholat ini buat wanita berat. Dikarenakan dia ada liburnya. Ketika libur mau sholat lagi itu kadang kala males. Kemudian wanita itu kadang-kadang ditanya, Mbak kok tidak sholat lagi libur? Padahal nggak lagi libur. Tapi masa siapa yang tahu? Kemudian puasa, perempuan itu nggak seperti lelaki. Perempuan itu ada masa-masa dia datang bulan, nggak bisa puasa full Ramadan. Ketika orang lagi nggak puasa, dia harus puasa. Berat buat dia. Tapi kalau dia jaga sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan dia taat kepada suaminya, taat. Apa saja yang diminta suaminya. Sampai kalau perempuan lagi di atas kendaraan. Lagi naik motor, suaminya ngomong, Dek, aku ada perlu sama engkau. Apa yang harus dilakukan wanita? Turun, matikan. Datang ke suami. Wanita mau puasa sunnah, suaminya ada, harus izin suaminya. Bayangkan. Itu puasa buat Allah. Tapi ketika dia mau puasa sunnah, suaminya hadir minta izin. Bagaimana kedudukan seorang suami? Dia taatin suaminya. Lagi masa dipanggil sama suaminya, jangan ngomong tunggu. Tapi matikan kompornya. Masya Allah. Iya. Kadangkala suaminya datang lagi ada perlu sama istrinya. Si istri ngomong, bang, kau lagi kerasukan setan di mana? Kan matikan kompornya. Tinggalkan kemudian jaga kehormatan dirinya akan dikatakan kepada dia silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang delapan itu kita tahu delapan itu ada pintu jihad ada pintu ilmu ada pintu haji mungkin nih perempuan nggak pernah haji perempuan ini nggak jihad karena memang dia nggak wajib jihad buat dia tapi ketika dia taat sama suaminya, dia jaga kehormatan dirinya, kemaluannya, tidak berkhianat kepada suaminya. Hak Allah dia berikan, silahkan masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah gaji yang diterima tiap bulannya oleh pegawai bank untuk keluarganya itu haram karena untuk mencari pekerjaan lain umur suami saya sudah 47 tahun. Mohon penjelasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin 80% pegawai bank-bank riba itu adalah umat Islam. Betul Pak? Kira-kira kalau umat Islam keluar dari bank Bank itu bangkrut enggak? Kenapa enggak bangkrut? Enggak ada kalau semua orang Islam enggak ada yang kerja di bank. Bank itu mau enggak mau akan memperbaiki sistemnya. Karena rata-rata yang bekerja dari mulai satpam sampai yang tukang bersih-bersih adalah muslim. Rasul saw Alaihi Wasallam mengatakan atau la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahideh. Rasul SAW melaknat. Apa artinya melaknat itu? Dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba? Kedua belah pihak. Yang pinjam uang dan yang ngasih pinjam uang itu dilaknat. Jadi jangan berpikir anak kan posisinya yang pinjam Ustaz. Sama kau. Proses riba ini tidak akan terjadi kecuali ada dua orang. Ada peminjam dan ada yang menjamin. Kalau tidak ada yang mau pinjam, tutup mereka. Maka keduanya dilaknat. Yang nulis dilaknat. Yang jadi saksi dilaknat. Jadi mereka yang memiliki peran dalam, subhanallah. Dalam melancarkan kegiatan riba ini akan mendapatkan bagian dari laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin laknatnya berbeda-beda. Tapi akan dapat tuh anak itu. Alhamdulillah umat Islam mulai sadar. Sehingga umat Islam minta adanya bank syariah. Walaupun bank syariah sekarang mungkin belum sesuai dengan syariat. Tapi itu termasuk pengusaha ini ikut pasar, apa pasar ikut pengusaha? Ya ma. pengusaha ikut pasar. Apa yang laku dijual, dijual. Apa permintaan masyarakat? Dia kasih. Masyarakat minta perumahan harga 100 juta dibikin. Masyarakat tidak mau riba dibikin bank syariah. Karena dia tahu oh, masyarakatnya nggak mau nih. Masyarakat maunya syariah, dia akan bikin. Kita yang seharusnya umat Islam yang jumlahnya 200 juta, ini yang menekan pasar. Nggak aja umat Islam taruh di bank, bank konvensional, bank riba. Mau nggak mau mereka akan perbaiki sistem mereka. Mau tidak mau. Karena mereka hidup dari kita. Kita yang ngasih makan mereka sebenarnya. Tapi kalau kita ikut arus, ya udah kayak gini aja, udah mau gimana Ustaz? Maka kita akan terus. Kemudian para jamaah berkaitan dengan pekerjaan. Semua itu sudah ditentukan rezekinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, jangan sampai keterlambatan rizki itu membuat kalian mencari dari yang haram. Kadang-kadang rizkinya nggak datang sekarang. Ada orang-orang yang masya Allah yang meninggalkan riba sebulan. Kejadian di Semarang masya Allah. Ada satu orang sadar dia ternyata yang dia lakukan selama ini riba. Dia punya perumahan-perumahan semuanya pakai bank riba semuanya sudah. Dia sadar ditinggalkan semuanya. Bangkrut dia jamaah. Sampai beli buku tulis buat anaknya nggak bisa. Buku tulis ya. Ini cerita anaknya sendiri sama saya. Dia cerita Ustaz sampai umi Ana ketika anak kelas 4 SD Ustaz. umi Ana ngomong sama nak pakai buku tulis yang tahun lalu nak ya disobekin. Gak hanya duitnya habis. Tapi karena dia meninggalkan itu karena Allah sekarang rumahnya kayak istana. Yang dulu beli buku tulis gak bisa. Ketika dia tinggalkan riba semuanya. Yakin. Tapi kalau kita pindah kerja karena dapat pekerjaan yang lebih baik. Berarti kita meninggalkannya bukan karena Allah. Kenapa kau tinggalkan pekerjaanmu? Alhamdulillah sudah dapat yang halal. Dia pindah. Man kanat hijratuhu ilallah Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan tertulis karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena urusan dunia, urusan wanita, dia berpindah pekerjaan karena di situ gajinya lebih bagus atau penghasilan yang menjanjikan, maka kalau dikatakan riba, walaupun orang berusaha, berusaha nih sampai hari ini mereka berusaha menghilangkan riba dari Indonesia dengan menyebut riba itu sebagai bunga. Riba itu bukan bunga. Umat Islam masih sadar ketika dikatakan ini bunganya sekian, dia oh nggak apa-apa kalau bunganya. Coba antum katakan, "Mas, ini ribanya Mas 5%." persen naudzubillah inti nggak tahu dosanya riba itu kata dia. Karena dikatakan riba. Tapi ketika bunga, siapa yang tidak suka dengan bunga? Kita semua suka dengan bunga. Maka kalau dikatakan dari hasil yang haram ya haram maka berusaha meninggalkan tempat-tempat seperti itu. Dan umat Islam dengan ilmu, dengan belajar terus ya. Jangan takut. Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tahu. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Apakah di surga manusia beranak pinak? Antum ingin punya anak? Apa yang diinginkan akan didapatkan di sana? Orang bagaimana dia mempunyai anak jemaah? Kita tahu proses pemilikan anak itu berat buat wanita. Wallahu alam, nggak ada penjelasan mereka punya anak di situ. Itu eh, yang anda ketahui. Ada bercocok tanam, ada. Ada orang-orang ansor kata Rasul cerita. Di sudang ada nggak bercocok tanam? Ada. Jadi ketika orang menebarkan benih. Ketika dia tebarkan benih tahu-tahu sudah siap panen jemaah. Jadi dalam proses berapa detik udah bisa dipanen. Subhanallah. Umar bin Khattab ketika mendengarkan hadis itu, kata Umar bin Khattab, itu pasti bukan dari golongan Quraisy, itu dari golongan Ansor itu. Karena mereka suka ber bertani seperti itu. Nah, ini Ustaz mohon didoakan agar keluarga kami dikasih keturunan karena telah lama ku menanti keturunan. Sejak 9 tahun yang lalu. Masya Allah. Antum doa terus. Baca doanya Nabi siapa? Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya. Nabi Zakaria itu berdoa sampai umurnya di atas 100 tahun dikatakan. Istrinya udah tua renta. Gak dikasih-kasih sama Allah. Kalau dia berdoa mulai umur 40 tahun, berarti berapa tahun dia berdoa? Kalau sampai 100 tahun, 60 tahun. Antum baru 9 tahun. Masih terus berdoa. Kadangkala orang ini mengalami putus asa berdoa. Ketika si istri umur 45 tahun, si suami umur 50 tahun, sudah takut punya anak. Diputus doanya. Kata dia, nggak mungkin udah. Kenapa nggak mungkin? Allah tinggal kun. Jadi. Ada seorang wanita umur 60 tahun, hamil. Masya Allah. Jadi jangan takut kadang -kadang orang gimana ya kalau berdoa nanti dikasih sama Allah. Umur 50 tahun. Kalau Allah kasih berarti bisa. Dan ketika tidak punya anak, jangan berkecil hati. Antum berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi antum kalau punya anak, anaknya durhaka sama antum. Maka Allah tidak kasih antum anak. Bisa jadi kalau antum punya anak, antum lupa lagi nggak berdoa sama Allah. Dan berapa banyak orang yang bertahun-tahun berdoa, kemudian dikasih anak sama Allah, ternyata anaknya menjadi penyebab terbunuhnya orang tua. Maka berhusnudan kepada Allah, antum doa terus, doa terus dan kita doakan semua dari kaum muslimin yang belum punya anak, khusus yang bertanya ini dikasih keturunan yang soleh dan soleh oleh Allah. Pak Ustadz, apakah di surga perlu sholat? Orang-orang akan bertasbih. Yulhamuna tasbih kama yulhamuna nafas. Mereka itu akan dikasih ilham bertasbih Subhanallah, subhanallah. Seperti mereka bernafas jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz lebih baik memilih yang sudah mengenal sunnah Sunnah Masih belajar Atau atau memilih yang baru ingin belajar dari awal atau hijrah seperti sholat, ngaji. Ya kalau antum boleh memilih, milih yang udah jadi lah jemaah. Antum kalau mau martabak. Nah, kita bicara martabak nih. Antum lebih baik, lebih baik milih mana nih? Yang udah jadi atau antum beli tepungnya dulu, beli ini, antum bawa ke rumah gitu ya. Ini model istri yang baru belum ngaji, belum apa, antum anak yang mau ngajarin. Berat. Makanya kalau antum sudah dapat yang udah jadi tentu lebih baik. Tapi kalau nggak aja antum kadang-kadang anak kepingin yang hafidul Quran. Ente berapa Quran hafal? Alhamdulillah. Ustaz. Qul huwallahu ahad. Antum. Sesuailah kita itu jemaah. Baik. Saya pernah dengar kalau pada akhirnya orang muslim akan masuk surga meskipun awalnya masuk neraka. Apa benar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik. Orang yang berbuat syirik, muslim, berbuat kesyirikan nggak akan masuk surga. Di neraka selama-lamanya. Tapi kalau seorang muslim tidak berbuat syirik, antum jangan dibayangin orang Islam itu tidak mungkin berbuat syirik. Hmm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, kepada Rasul SAW, walakat uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin." Muhammad telah diwahyukan alaihi salatu wassalam kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Andai kata engkau, andai kata Nabi Muhammad SAW, hasya ayyushrik billah. Nggak mungkin beliau berbuat syirik. Tapi ini permisalan, andai kata engkau berbuat syirik, semua amalanmu gugur. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang menerugi. Jadi orang Islam yang dia tidak berbuat syirik, walaupun dia berbuat dosa, baik dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, masih ada harapan masuk surga. Walaupun harus dicelup di api neraka. Na'udzubillah minanna. Tapi antum jangan berpikiran. nggak apa-apalah anak dicelup di neraka. Jangan. jangan. Antum bisa bayangin. Kadangkala ada setrika. Antum kan kepingin nyoba ya. Apa? udah panas apa enggak gitu ya. Antum kasih air, ingin nyoba seperti itu. Baik, kalau udah panas, antum coba di pipi antum. Satu detik. Antum bisa rasakan. Kemudian kita lihat orang itu kalau kena api, orang-orang yang korban kebakarannya, kena minyak umpamanya. Bayangkan, di sini banyak ikan laut. Ya. Antum nanti pulang antum lihat ikan laut itu masukkan ke minyak. Ser. Dua detik antum angkat. Bagaimana kalau wajah antum yang di situ? Na'udzubillah minan Maka jangan antum bayangin, nggak apa-apa lah, anak banyak dosa masuk neraka dulu. Jangan, jangan berusaha untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam Apa hukumnya wanita bekerja? Wajib. Kalau wanita tidak bekerja, lumpuh separuh negeri ini. Nah, andai kata antum punya istri cuma duduk di rumah dari pagi. iya jemaah, kita bilang bekerja nih. Anda kata perempuan kerjanya cuma duduk ya, duduk. Bersihin rumah nggak mau? Enggak. Katanya Ustadz haram bekerja. Eh, wajib bekerja perempuan itu. Tapi pekerjaan wanita itu udah sesuai. Allah wajibkan kepada wanita pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tabiat dia. Allah itu rahmanir rahim kepada para wanita. Kasih sayangnya Bahkan Rasul SAW mengatakan, Inni uharrij alaikum bihaqtid ba'ifai al-yatim wal mar'ah. Aku menimparkan kesulitan kepada kalian yang menelantarkan hak dua manusia, anak yatim dan wanita. Wanita di dalam Islam itu dihormati. Dia bekerja, harus bekerja dia. Tapi pekerjaan yang sesuai dengan dia. Dia sebagai ibu rumah tangga. Dia sebagai suami. Dia sebagai guru buat anak-anaknya. Dia sebagai koki untuk rumahnya. Dia sebagai ratu sebenarnya di rumahnya. Itu bekerja. Jangan dipikirkan perempuan nggak bekerja. Pikir, pikiran sebagian orang itu, bekerja itu yang di depan toko berdiri. Ada perempuan-perempuan yang kerjanya di depan toko berdiri ya. Bawa barang. Umpamanya dia tawarin ke sana. Ah, ini bekerja. Yang di rumah nggak bekerja. Dia hamil 9 bulan. Dia nyusuin anak. Dikatakan tidak bekerja. Dia mandikan anak. Kalau suami suruh bayar. nggak cukup gajinya. Antum lihat, kalau antum suruh bayar kerjaan istri kita di rumah, nggak bisa, nggak mungkin cukup gaji antum. Antum mau gaji berapa yang hamil anak antum? Bawa beban 10 sampai 15 kilo di perutnya. Ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui, Allah Akbar. Jadi wanita harus bekerja tapi sesuai dengan pekerjaan dia. Kalau cari duit, kita bicara cari duit, itu tugasnya lelaki. Kalau bekerja, dua-duanya harus bekerja. Lelaki memiliki kewajiban memberikan nafkah, cari duit buat istri. Cerita seorang syekh yang sering kali Anda sebutkan, yang berangkat ke Niagara. Ke mana? Air terjun Niagara. Dia lihat dengan pakaian Arabnya ya. Di situ ya banyaklah cewek-cewek barat sana dengan pakaian yang minim biasa mereka. Dilihat ada gaya orang Islam nih. Dipanggil sama tuh cewek-cewek. You come here. Datang nih Syekh. Ana iya kata dia. Kata cewek-cewek itu Ana dengar <clears throat> perempuan-perempuan di negeri kalian itu dizolimin. Dia itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, macam-macam disebut. Apa kata Syekh ini? Oh, ente salah informasi. Perempuan-perempuan di negeri kami itu adalah ratu. Kita ini pembantunya perempuan-perempuan di sana. Lelaki itu pada akhirnya pembantunya perempuan. Kita bekerja keluar rumah dapat duit kasihkan siapa? Kasihkan mereka. Tugasnya suami ini kan terima kasih. Terima kasih. Antum terima. Nah, antum terima gaji, terima duit kasih sama istri. Untuk kehidupan. Istri gak boleh kerja. Antum bayangin sebuah keboliman yang sangat nyata. Wanita sudah menyusuin anak kita. Wanita sudah hamil anak kita. Lalu disuruh kerja cari duit. boleh mantu Makanya banyak wanita-wanita yang di negeri-negeri kafir. nggak mau punya anak. Kan yang katakan enak banget. Anak udah kerja, inti kerja juga. Terus anak masih hamil ngurusin anak Inti enggak? Kita nggak punya anak. Kita adopsi anak. Sampai seperti itu. Itu sebuah keboliman kepada para wanita. Ketika mereka masih disuruh kerja cari duit. Suami. Kata Syekh kita ini pembantu-pembantunya perempuan. Keluar rumah dapat duit kasih sama dia. Dapat duit beli makanan anak kasih sama dia. Apa kata orang-orang wanita-wanita kafir itu? Kalau di sini nih, di negeri ini ada suami kayak gitu, aku cium kakinya. Karena memang kebanyakan di negeri-negeri kafir, perempuannya itu harus kerja juga. Kenapa? Kontrak rumah berdua. Iya, bayarnya itu berdua. Biaya hidup itu ditanggung berdua. Enggak, suami yang bertanggung jawab. Maka benar-benar wanita itu tetap harus bekerja, tapi pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya dia. Ustadz, Ana seorang ibu dari beberapa anak. Ana sangat menyayangi anak-anak Ana. Cuma Ana bukan termasuk orang yang bisa menunjukkan itu melalui sikap. Seperti pelukan atau ciuman, ciuman sayang. Ana suruh berusaha untuk melakukannya. Tapi tidak bisa. Bagaimana ini Ustaz? Ana takut anak-anak Ana berpikir Ana tidak menyayangi mereka. Mohon nasihat Ustaz. Nah, bisa jadi Allah sudah mencabut rahmat dari hati yang bertanya. Sebagaimana kisahnya Al-Aqra bin Habis yang dia mengatakan aku punya sepuluh anak, nggak ada satu yang aku cium. terus Rasulullah SAW, mungkin Allah sudah mencabut kasih sayang dari hati Jadi kalau dikatakan dia cinta, maka cinta di dalam hati nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Cinta itu harus ditampakkan dalam perbuatan. Ada seorang suami 20 tahun nggak pernah ngomong cinta sama istrinya. Karena apa? Aduh, sah. Kayaknya akan turun derajatnya kalau ngomong cinta enggak Maka berusaha kalau dikatakan bagaimana caranya berusaha. Terus datang gendong anaknya, cium anaknya, insyaallah Apalagi ini ibu ya, ini, ini ibu, subhanallah. Ya. Maka takut kasih sayang rahmat Allah telah dicabut dari hati ibu. Maka berdoa kepada Allah juga agar dibimbing untuk berakhlak mulia. masyaAllah Ini pertanyaan terakhir jemaah. Oh ternyata pertanyaan terakhir pemberitahuan. Jadi mohon maaf banyak pertanyaan yang masuk tapi tidak bisa dijawab. Mungkin sebagian pertanyaan juga dijawabnya nggak lengkap ya, tidak sesuai dengan keinginan zamannya. Apabila yang saya sampaikan itu benar itu dari Allah Jalla Jalal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala wasallam. Mungkin masih banyak hadiah, panitia mungkin bisa bagi ke antum ini. Subhanallah wa warahmatullahi wabarakatuh.